السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Rabb pemilik alam semesta ini Dialah yang menciptakan Dialah yang mengurusi Dan kepadanya kelak kita akan kembali Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala urusan Baik yang berkaitan dengan dunia kita Apalagi yang berurusan dengan agama dan akhirat kita Hanya Allah Rabbul Alamin Yang dapat menyelesaikan urusan-urusan kita hanya dia yang dapat memudahkan kesulitan-kesulitan kita. Maka hanya dia pula yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Terkadang kita ingin dipuji. Kita ingin disanjung. Atas apa sih? Atas kepandaian kita. Atas kekayaan kita atas keindahan kita subhanallah semua itu dari Allah jalla jalaluhu Allah kalau mau ambil semuanya Allah kalau mau mengambil semuanya Allah bisa ambil karena memang semuanya itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh semua yang di langit dan di bumi itu milik Allah jalla jalaluh Allahumma salli wa sallim ala al mab'uth rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, semoga salawat dan salam Semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Yang kau utus sebagai rahmatan lil alamin Sebagai kasih sayang terhadap alam semesta ini Bukan hanya untuk manusia Bukan hanya untuk orang-orang yang beriman Namun kasih sayang yang Allah kirimkan itu untuk seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan kita melihat binatang-binatang pun merasakan kelembutan dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Enggak ada urusan mereka dengan orang-orang yang benci. Karena yang dicari dalam kehidupan ini adalah ridha Rabbil alamin, keridhaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Maka kita berdoa di tempat yang mulia ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengumpulkan kita bersama Nabi mengumpulkan kita bersama Abu Bakar Siddiq mengumpulkan kita bersama Umar bin Khattab bersama Uthman bin Affan bersama Ali bin Abi Thalib dan bersama seluruh keluarga Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in amma ba'd ma'asyiral muslimin rahimakumullah kita kaum lelaki nih karena hari ini saya akan berbicara khusus bagi kaum lelaki buat bapak-bapak. Kita ingin istri kita seperti Khadijah. Kita ingin istri kita menuruti semua permintaan kita. Kita ingin pendamping hidup kita itu membahagiakan kita. Seperti Aisyah radhiyallahu taala Tapi terkadang kita menuntut terlalu banyak dan kita tidak memberi. Kejadian perceraian yang begitu banyak. KDRT yang mulai sering kita dengar di televisi ya. istri yang mungkin dibunuh sama suaminya yang disiram apa sama suaminya yang dibolimi sama suaminya subhanallah kejadian-kejadian itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam Tidak ada Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rifqan bil qawari. Kalian berlemah lembutnya terhadap gelas-gelas kaca itu. Wanita seperti kaca. Seperti gelasnya. Megangnya harus lemah lembut ya. Antum jatuh sedikit, lepas sedikit, ya. Ada nggak sampai pecah? Retak. Dan mungkin tidak sedikit rumah tangganya yang mulai rentah. Pernikahan yang diharapkan darinya kebahagiaan. Yang ingin memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Sebagai penyejuk jiwa. Ternyata anak-anak durhaka. Istri pun tidak penurut. Sibuk dengan dunianya tapi tidak merasakan kebahagiaan di rumah. Tidak sedikit wanita-wanita yang dibolimi oleh para suami wanita-wanita mungkin yang mengalami pelecehan dari suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tahu wanita ini lemah. Bagaimanapun kuatnya dia, dia tetap wanita. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan hadis ini sahih, beliau mengatakan inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain. Aku menimpakan kesulitan atas kalian yang menyia-nyiakan hak dua orang yang lemah. Baik. Yang pertama kata beliau, al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Kita akan berbicara bagaimana sebenarnya Islam mengangkat derajat wanita. Kalau ada oknum-oknum dari orang Islam yang mereka membolimi istrinya, maka dia harus belajar tentang Islam. Dan dia tidak mewakili agama Allah ini tiga. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Kita ini semua sibuk cari harta dari pagi sampai sore, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, sekolah, ke Jakarta, sekolah ke Bandung, ke Jogja, untuk cari harta. Sebenarnya cari apa sih? Gelar, nah, gelar untuk apa? Untuk cari harta akhirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang harta yang paling mulia. Ada tiga harta yang paling mulia yang harus senantiasa ada dalam benak kita. Tatkala kita keluar rumah kita mau cari harta, ingat tuh harta yang paling mulia di muka bumi ini tiga. Apa itu? Sedang menyebutkan. Jamaah. Oh, ada yang jauh sana, yang keras suaranya. Ilmu. Terus anak yang soleh. Istri yang soleh. Iya, jawabannya betul untuk pertanyaan yang salah tadi bukan jawaban untuk ini. Tapi nggak apa-apa, anak kasih hadiah. Coba kirim ke sana. Baik, siapa yang mau jawab? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ditanya ya orang sibuk mengumpulkan harta, orang sibuk mengumpulkan uang, ada harta yang paling mulia yang terkadang orang lupa untuk mengumpulkannya. Tiga jemaah. Masa nggak ada yang jawab? Anak izin minum dulu Tiga harta yang paling mulia Anak nah, Udah tuh ilmu yang bermanfaat tuh. Anak yang soleh udah juga. Istri yang soleha sudah juga. Enggak, bukan itu. Nah, ada yang paling akhir sana. Apa? Kebahagiaan rumah tangga. Ada tiga harta yang paling mulia. Kita ini berarti ini selama hidup ini nggak pernah nyari itu tiga. Kita cari fulus, fulus, dan fulus. Dari pagi sampai sore cari fulus. Baik. Nah, Fabel. Iman, ilmu, waktu luang. Ini jawabannya benar, tapi bukan untuk pertanyaan yang ini. Ini masalah. <laughs> Jawabannya benar. Jemaah, nah, fokal. Kesehatan. Umur. Ilmu. Jawabannya benar semua, tapi bukan untuk pertanyaan yang ini. Nah. masih masa nggak ada nafkah, Pak? Sama lagi, ini manfaat rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Masya Allah betul jawabannya. Tapi bukan untuk pertanyaan ini. Tapi ada yang jauh di situ. Apa? Rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, istri yang empat. Itu begitu. <laughs> Enggak, enggak, enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tauban Ketika beliau ditanya tentang harta yang paling mulia ini, kita cari ini tiga. Kalau yang dikatakan tadi rumah yang luas, kemudian tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, itu adalah faktor-faktor pendukung kebahagiaan. Nah, sahih. Tapi harta yang paling mulia kata Rasulullah SAW tiga. Tolong ini cari. Karena sahabat ketika bertanya bukan untuk wacana, mereka ingin mengumpulkan tiga harta yang paling mulia itu. Yang afdaluhu kata Rasulullah SAW yang pertama afdaluhu lisanun zakir lisan yang pandai berzikir itu yang paling mulia yang senantiasa mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar baca la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah lisanun zakir yang kedua wa qalbun syakir, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, kita punya rumah yang luas, kita punya mobil yang nyaman, kita punya istri yang soleha. Tanpa hati yang bersyukur, nggak ada artinya. Berarti ini hati yang bersyukur lebih utama dari rumah yang luas. Lebih utama daripada mobil yang nyaman, dari tetangga yang baik, dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, wazawjatun mu'minatun tu'inuhu ala iman. Istri yang beriman, yang membantu suaminya beriman. Istri yang beriman, yang membantu suaminya beriman. Terkadang seorang belum nikah, sholat malam terus. Puasa sunnah terus. Habis nikah, nggak sholat malam, nggak puasa sunnah. Hilang semuanya. Kadangkala dia memilih istri yang membantu dia dalam urusan dunianya. Ana mau cari istri Ustaz yang dokter. Kenapa? Ya supaya enak. Kalau anak sakit nggak perlu ke dokter. Istri anak yang meriksa anak. Subhanallah. Itu bukan harta yang mulia. Tapi istri yang membantu urusan akhirat. Bukan istri yang membantu membangun rumah kita. Membantu membeli mobil untuk kita tidak Tapi istri yang membantu untuk urusan akhirat kita Apakah kita sudah mencarinya dan mengumpulkannya Atau kita disibukkan dengan dunia kita Jangan Ad-dunya mata' kata Rasulullah SAW wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini isinya perhiasan, kesenangan dan sebaik-baiknya kesenangan adalah istri yang salihah. Orang yang menikah yang belum menikah saya harapkan cepat-cepat menikah. Amin. Jangan menunggu punya fulus. Kadang-kadang Ustaz, karena susah mau nikah Ustaz. Mahar di Bali berapa di sini? Ah, pasarannya berapa di sini? Hijama mana yang orang-orang Bali nih? Nah, berapa pasarannya di sini? Seperangkat alat sholat. Masya Allah. Seikhlasnya lagi. Masya Allah. Dimana tuh yang kayak gitu tuh? Kita bisa daftar itu. Hah? Oh di Karangasem ya masuk ingat nih di Karangasem tuh. Bisa minta nomor teleponnya nanti? Ya, mungkin. Iya masya Allah seperangkat alat sholat ya mah. Orang kan buat apa kerja cari duit yang banyak kalau seperangkat alat sholat bisa. Berapa seperangkat alat sholat? 200 ribu? Bisa 300 ribu lah subhanallah Jadi yang muda-muda ingat dengan sabda Rasul SAW Ya ma'asyar syabab Man istafa'a minkumul ba'a yatazawaj Wahai anak-anak muda nih Ingat Nabi nggak ngajak yang tua-tua Ini panggilan buat yang muda-muda Yang mampu kawin, kawin Kata Rasul SAW Bukan kawin lagi ini yang belum nikah Nabi mengatakan pemuda-pemuda yang belum pada nikah disuruh kawin sama Rasulullah SAW yang mampu. Dan menikah itu tidak harus punya pekerjaan tetap. Nggak ada syaratnya kalau menikah harus punya pekerjaan tetap tidak. Tapi syaratnya menikah itu harus tetap bekerja. Tetap bekerja saya alhamdulillah mungkin ngomong sama mertuanya Berapapun Bapak minta mahar, insya Allah saya kasih. 100 juta saya kasih, tapi nggak bayar sekarang. Nah, nggak apa-apa utang, mahar utang itu boleh jemaah. Ya, Bukan hanya rumah yang boleh kredit, mahar juga boleh kredit seperti ini. Baik, kita berbicara tentang hal itu karena memang seorang yang menikah telah disempurnakan separuh agama. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dan Tabrani, kata Rasulullah sallallahu alaihi "Man razaqahu Allah imra'atan salihatan, faqad a'anahu ala syatri dinihi فليتق الله في الشطر الثاني وفي لفظ وفي لفظ فقد استكمل نصف الدين kata Nabi alaihi salatu wassalam barang siapa yang diberi rizki istri yang salehah maka Allah telah membantu dia di separuh agamanya manusia ini punya dua nafsu nafsu perut dan yang di bawah perut dengan menikah yang di bawah perut insya Allah aman tapi istrinya yang salehah di riwayat lain dikatakan dia telah menyempurnakan separuh agamanya dalam bertakwa kepada Allah dalam separuh yang sisanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi tadi dikatakan kalau memang seorang menikah dengan mengharapkan kebahagiaan untuk hidup sejahtera. Tapi kenapa rumah yang dibangunnya yang dia harapkan menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, ternyata rumahnya menjadi neraka. Terkadang yang dirolimi, yang dirolimi adalah para wanita. Kalau suami ini dia mungkin suntuk di rumah. Mungkin gak betah di rumahnya, tinggal keluar. Aku mau keluar. Berangkat ke rumah temannya apa. Tapi perempuan itu di rumah, dia keluar rumah harus izin sama suaminya. Dia yang ini di sana oleh para lelaki. Maka ma'asyil muslimin, kalau yang belum menikah dan yang sudah menikah, kita tetap harus mempelajari. Bagaimana hakikat para wanita itu? Supaya kita bisa bergaul dengan dia dengan cara yang sudah ditentukan. Bagaimana caranya mempergauli istri-istri kita? Ada suami-suami yang sok tahu dengan istrinya. Dia tidak tahu dengan kebiasaan para wanita yang ada marah-marah dan senantiasa marah di rumah. Istrinya dicela, istrinya dicerca, istrinya dihina, karena mulutnya tidak sesuai dengan keinginan dia, kau harus tahu bahwa wanita itu memiliki tabiat dan karakter yang sudah baku. Yang sudah Allah ciptakan seperti itu. Ingat, tak kenal maka tak sayang. Kita lihat kalau ada anak kecil beli kelinci. Tentu kelinci itu, Masya Allah, lucu ya. Dia sayang sama tuh kelinci dikasih soto soto Makassar besok mati eh, tuh nanti masa kalian dikasih soto ya anak nggak tahu anak sayang sama dia makanan kesayangan anak tuh soto anak kasih soto karena anak sayang mati tuh jadi begitu pula istri kita nanti kita ambil ya anaknya orang kita bawa ke rumah kita, kita nggak tahu dengan kebiasaan dia. Bagaimana sikap dia? Dapat sehari, dua hari, kadang kala selesai, cerai. Ada seorang syekh yang cerita nih, Masya Allah, ada lelaki menikah dengan wanita. Udah ya malam pertama satu kamar. Ternyata suaminya ini kalau tidur bersuara. Apa bahasa Indonesia? Umoro, ya bahasa Indonesia. Janganlah banyak pakai bahasa yang bagus lah. Bersuara. Itu. Nah, si istrinya nih ternyata masya Allah dia itu nggak bisa tidur kalau ada suara di mana dua karakter yang berbeda dikumpuli. Suaminya tidur biasa. Uh, uh. Kata istrinya, bang, bang. Katanya, bang. Oh, ada apa? Enggak. Terus istrinya nggak bisa tidur nih. Suaminya udah ngorok dia nggak bisa tidur. Tiap hari suaminya dibangunin. Abang nih ngorok ribut sudah Mulai baru pengantin baru mulai ribut masalah ngorok. Dapat dua minggu, tiga minggu, kata suaminya, anti tolib. Engkau aku ceraikan. Selesai. Gara-gara apa? Ngono. Padahal kalau mereka bisa si suami mungkin berobat ya, si istri juga sabar, menikmati itu ngorok ya. Dengerin, lama-lama dia kangen tuh sama ngoroknya suaminya. Akan merindukan ya Allah kalau suaminya keluar kota dia tidur sendirian, masya Allah dia setel radio. Yang ada uh, gitu gitu kan eh kenapa ya supaya mengingatkan kepada kepada suaminya kangen betul cuma terkadang orang ini awal-awal ribut sudah cerai si istri minta cerai si suami seperti itu cerai yang terjadi cerai itu. subhanallah maka kita diperintahkan untuk mengetahui tabiat wanita ingat kenapa yang diperintahkan lelaki mengetahui tabiat wanita karena para lelaki adalah komandan dia adalah nahkoda dia yang harus tahu dengan situasi. Dia yang harus mengetahui kondisi. Dia yang harus tahu dengan awan atau dengan cuaca. Karena dia nakoda di situ. Kau yang punya kewajiban mengetahui. Jangan dituntut istrimu untuk mengenali dirimu. Nah, dia dituntut juga untuk mengetahui siapa nakodanya. Tapi yang lebih dituntut adalah siapa para suami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini ayat-ayat senjata pamungkas para suami. Kalau istrinya nggak taat sedikit, nggak nurut, sini. Di dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman Ar-rijalu qawwamuna nisa. Dia mau ngasih nasihat, mau menundukkan istrinya dengan ayat ini. Itu ayat buat engkau. Kau seharusnya memperbaiki dirimu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Siapa yang kalau marah bacakan ayat ini kepada istrinya, anak kasih hadiah. Insyaallah gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Anak kasih hadiah. Masa nggak ada di sini? Mungkin kalau marah sedikit sama istrinya, set sini dibacakan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki adalah pemimpin bagi para wanita karena dua hal. Ingat karena dua hal yang harus ada di benak kita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada lelaki. Hak cerai itu ada di tangan siapa? Tangan lelaki. Karena Allah memberikan kelebihan kepada lelaki. Lelaki ini, ibu-ibu dengar ini. Supaya ibu tahu-tahu juga dengan suaminya. Suami itu secara umum, dia kalau mau menceraikan itu mikir. Masih dia berpikir ya. Tapi kadang-kala sebagian ibu-ibu suaminya ngomong gak enak. Kadang-kala suaminya ngomong, Dek, aku kok kepingin kawin lagi ya. Langsung dia ambil tasnya, dia buka, udah bang, anak mau pulang. Bang. Baru ngomong gitu aja udah mau pulang tuh. Permasalahan-permasalahan kecil kadang-kadang dibesari. Maka hak cerai ada di tangan kau lelaki. Kemudian yang kedua apa? Wabima anfaqu min amwalihim karena kewajiban memberi nafkah kewajiban siapa? Para lelaki. Ingat 100% kewajiban memberi nafkah itu kewajiban para suami. Gak ada istri punya kewajiban memberi nafkah kepada suaminya dan kepada anak-anak. Ini salah satu kemuliaan Islam yang dipandang oleh sebagian orang kekurangan Islam. Karena salah memandang. Orang-orang barat, saya masih ingat dengan seorang syekh yang dalam ceramahnya dia cerita. Dia berangkat ke apa tuh air terjun yang besar Niagara dengan sautnya ya dengan simaknya tuh gaya Arab sana dia ngelihat keping lihat keajaiban Allah dia di situ banyak cewek-cewek lagi duduk-duduk dengan pakaian yang serba minim dipanggil nih karena di antara orang-orang yang datang ke sana yang aneh satu orang Arab nih orang Islam nih kata dia Saya cerita tuh dalam ceramahnya you come here dipanggil siapnya sama cewek-cewek datang Ketika datang, ada apa kata dia? Ente dari Arab sana? Iya kata dia. Anak dengar katanya perempuan-perempuan di sana itu didolimi. Perempuan-perempuan itu nggak boleh keluar rumah ya, di penjara di rumahnya, nggak boleh bekerja. Udah banyak ngomong dia. Apa kata Syekh itu? Salah informasi yang sampai kepadamu. Apa kata Syekh? Di sana kami para suami itu adalah pekerja para wanita. Para suami di sana itu bekerja cari nafkah buat istri-istri. Kita keluar rumah pagi bekerja untuk istri. Kita ini pembantunya, kalau bahasanya mungkin babunya perempuan kita. Kata dia benar, kata dia. Iya. Istri kita itu subhanallah. Kita punya suami sama istri itu hubungannya cuma terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, memang dia kerja buat tuh istri-istri. Kata perempuan-perempuan tengah-tengah, benar. Iya, kalau aku nemu suami kayak gitu di sini dia, aku cium kaki. Kata orang-orang barat, orang-orang kafir. Karena wanita-wanita di sana dituntut untuk bekerja juga. Mereka mengatakan, ini rumah kita berdua nyewanya. Jadi suami istri nih, rumah biaya rumah berdua, biaya makan berdua. Dalam Islam, siapa yang wajib memenuhi biaya itu semuanya? Para suami, 100%. Jadi para wanita itu sebenarnya ratu-ratu di dalam Islam yang harus dihormati, dijaga. Tapi terkadang sebagian wanita gara-gara pengaruhnya media, dia ingin nggak saya harus jadi wanita karir, subhanallah. Ketika jadi wanita karir, siapa yang ngurusin anak di rumah? Siapa? Pembantu. Maka akan muncul generasi-generasi berjiwa pembantu. Iya, hanya korban karena ibunya sudah melupakan anak-anaknya. Masyaallah muslimin, kembali kepada qawwamun. Apa arti qawwamun? Qawwam memiliki tiga hal yang harus ada di sisi seorang pemimpin. Yang pertama ar-ri'ayah. mau menjelaskan seorang pemimpin itu ya harus perhatian, harus memberikan dukungan, ya siapapun pemimpin. Umpamanya Pangdam Pangdam berapa? Sembilan. Udayana sini, dia akan memberikan perhatian kepada anak buah. Karena ini sebagai pemimpin, dandim-dandim itu semua anak buah dia. Dia akan perhatian. Karena dia sebagai pemimpin. Begitu pula seorang suami. Kau tuh pemimpin. Kau harus memberikan perhatian kepada rakyat yang pemimpin. Yang kedua, al-himayah. Dia harus melindungi. Begitu pula pangdam. Dia akan melindungi semua anak buah. Kenapa? Karena saya yang bertanggung jawab tuh anak buah. Melindungi dari apa? Dari segalanya. Apalagi istri kita kita lindungi yang pertama dari diri kita sendiri. Dari emosi kita, dari tangan kita, dari lidah kita. Apalagi dari godaan orang-orang. Dan yang terpenting adalah melindungi istri kita dari api neraka. Yang ketiga, al-islah pemimpin itu harus punya jiwa memperbaiki. Anak buah salah wajar, dia anak buah. Kalau dia nggak punya salah, kau yang jadi anak buah. Dia yang jadi pemimpin. Jadi kalau anak buah punya salah wajib. Jadi ingat pemimpin itu harus memiliki tiga sifat tadi. Yang pertama memberikan perhatian, memberikan perlindungan dan memberikan perbaikan-perbaikan ke depan agar bisa lebih baik yang dia pimpin. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Ingat yang sudah menikah dan yang belum menikah bahwa pernikahan itu adalah janji yang sakral atau janji yang suci, janji yang akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang pernikahan ini wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan wanita-wanita itu telah mengambil perjanjian yang besar atas diri kalian, enggak main-main. Ya bagaimana tidak? Bagaimana tidak disebut perjanjian yang besar? Itu perempuan yang dibesarkan oleh orang tuanya dilahirkan oleh ibundanya, disusui oleh ibundanya, disekolahkan oleh ibunya, diajarin ngaji oleh ibunya, diajarin baca oleh ibunya, sampai ketika sudah dewasa kita datang melamar dikasihkan kepada kita. Nih kok ambil nih dengan seperangkat alat sholat, ya. Mahar. Jadi kalau minta mahar memang sebaik-baiknya wanita itu yang maharnya sedikit, gitu ya. yang barokah seperti itu. Tapi kita bisa lihat hanya dengan satu juta tuh perempuan hasil kerja orang tuanya. kok ambil begitu saja. Dengan harapan apa? Harapan satu. Orang tua ketika memberikan anaknya kepada kita. Ketika mertua kita mengatakan zawajtuka wa ankahtuka binti bimahar kita. Harapan dia satu. Engkau wahai lelaki bisa menggantikan posisi bapak. Engkau wahai lelaki bisa menggantikan posisi ibunya dengan harapan kau bisa menyayangi dia, kau menghargai dia. Karena tuh anak dihargai sama orang tuanya, disayangi oleh orang tuanya. Bukan karena bosen orang tua itu memberikan anaknya kepada kita, bukan. Karena capek, udah nanti ambil tuh anak-anak, udah capek ngurusin dia. Nah, cuma. Ketika dia diceraikan kembali kemana tuh anak? Kepada orang tua. Tetap hati kedua orang tuanya terbuka buat anak. Maka mithaqan ghalidha ini yang harus kita ingat. Jangan sampai kita menelantarkan tuh wanita-wanita. Kalau berbicara tentang sifat wanita yang harus kita ketahui dan kita senantiasa mengingat hal itu. Ketika ribut dengan istri kita, ingat dengan hadis ini. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Adam diciptakan tanpa bapak dan ibu. Kita kan dari tanah. Bagaimana Hawa diciptakan? Hawa diciptakan dari Adam alaihissalam, dari tulang rusuk. Itu pendapat banyak ulama yang mengatakan memang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ketika dia tidur dicabut sebagai ulama tafsir menceritakan, dia melihat di sebelahnya ada perempuan. Dan dia langsung condong kepada dia. Litas penuh ilainya. Agar kalian condong kepada istri kalian. Dan diciptakan dari tulang rusuk. Yang bengkok bukan dari tulang tangan sehingga kita bisa memukul dia seenak itu bukan dari tulang kaki sehingga kita bisa menginjak-injak dia tapi dari tulang rusuk di mana letak rusuk itu di samping itu. dan kita senantiasa melindungi dia dengan tangan dan subhanallah jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda istausu bin nisa nasihatilah para wanita itu dengan baik-baik nih nggak boleh kasar kita tuh terhadap para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila a'la. Yang paling bengkok di tulang rusuk itu yang paling tinggi, yang paling atas ini itu paling bengkok. Apa kata Rasulullah SAW? Nih, Nabi ngasih tahu kita. Kok ke ujung dunia, mau berangkat ke Mekah, mau berangkat ke Madinah, mau berangkat ke Masjidil Aqsa cari istri di sana, ingat semuanya terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Apa kata beliau alaihi salatu wasalam, "Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu." Kalau kau ingin luruskan tuh wanita, patah. Tulang rusuk kau dilurusin patah. Wa in kau lam yazal a'ud. Tapi kalau kau biarkan, ya dia tetap bengkok. Memang seperti itu tuh wanita. subuh bisa. Ya udah kalian nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Hadirin ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fastamti biha ala ma kana minha min iwan. Ya sudah kau kalau mau tetap punya istri, kau kalau tetap kepingin punya istri, maka bersenang-senanglah dengan dia dalam kondisi kau tahu dia itu bengkok. Ibu-ibu jangan marah ibu. Memang seperti itu wanita. Bahkan para ulama menjelaskan Al-Khusqalani mengatakan faka'annahu qal seakan-akan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda Al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri 'alaiha. Bersenang-senang dengan para wanita itu tidak akan bisa tercapai sampai kita bersabar. Maka para suami menghadapi istrinya harus bersabar. Alhamdulillah wanita itu tidak tercipta dari baja coba. Kalau tercipta dari tembok nih, maka dia akan hancur berkeping-keping ngurusin urusan kita. Tentu bisa bayangkan, subhanallah ya. Anak semalam bayangkan. Istri anak mau lahiran. Anak kadang kala bayangkan subhanallah ya. Kalau anak nggak punya istri. Kalau meninggal tuh istri. Semoga Allah menjaga dia dan menjaga anak. Akhirnya anak harus ngurusin anak-anak anak yang empat. Anak harus masakin buat dia. Anak harus mandiin dia. Anak harus ngasih makan dia. Anak harus memberangkatkan sekolah satu persatu. bisa tidak? Tak bakalan bisa jemaah. Terkadang kita nih sama istri kita merasa kayaknya dia nggak punya, nggak punya ya peran dalam kehidupan ini. Kita selalu merasa kita yang berbuat, kita yang berbuat. Subhanallah zaman. Tuh istri kita bekerja di rumah kita 24 jam. Nggak ada istirahatnya. Dalam kondisi dia hamil tua, umur 9 bulan tuh kandungannya, punya anak bayi, siapa yang ngurusin tuh anak bayi? Tetap istri kita. Siapa yang bikinkan susu buat anak kita? Tetap istri kita. Bahkan dia masih harus melayani kita, amarah kita. Kadang-kadang dia bikin sesuatu telat, kita marah sama dia. Subhanallah, malam hari. Malam hari kala si kecil nangis, bapaknya bangun. Bapaknya bangun. Tapi bangunin ibunya. Eh, eh. Tuh anaknya bangun tuh, subhanallah. Padahal si istri sudah kerja dari pagi sampai pagi lagi. Kita bisa lihat ya, Kadang-kala pagi hari ketika kita mau berangkat kerja, istri sibuk memandikan anak-anak ya, pakaiin baju mereka, bapaknya panggil, "Eh!" Langsung ditinggal sama istri, "Iya, Bang. Ada apa, Bang?" tadi. "Mana topi itu? Oh, tunggu bang, dia cari topi. Padahal yang nyaruh topi siapa? Kita yang topi. Tapi kita minta istri kita yang suruh nyari, dicariin sama dia. Karena terlambat kok telat kok cepetan. Subhanallah, dia bersabar. Kemudian ketika anak-anak sudah pada sekolah, selesai kerjaan istri di rumah. Wallahi nggak selesai jemaah. Dia akan sibuk membersihkan rumah. Kalau masih ada bayi di rumah, dia akan sibuk dengan bayinya. Sebelum duhur, anak-anak udah pulang sekolah, dia ngurusin makanan buat anak-anak kita. Nanti sore bapaknya datang, kalau sudah bapaknya datang harus lebih. Lain lagi nih. Kalau telat minumannya tuh kadang kala kita marah subhanallah jemaah saya benar-benar sakit hati kepada sebagian orang yang mengatakan ibu rumah tangga itu tidak bekerja. Saya pernah mendaftarkan kakak saya via online untuk daftar paspor di imigrasi online. Saya cari karena kakak saya kerjanya ibu rumah tangga. Saya cari ibu rumah tangga aja. Yang ada pembantu. Pembantu kan dia? Pembantu rumah tangga ada disebutkan. Koki ya, satpam, ada yang penyanyi, ada apa. Subhanallah. Ibu rumah tangga enggak ada. Akhirnya saya tulis yang lainnya. Subhanallah. Padahal istri kita, ibu rumah tangga itu, dia adalah pembantu. Dia adalah guru. Siapa yang ngajarin anak kita alif, ba, ta, ta? Yang mengajarin dia memanggil ummi, abi. Siapa yang ngajarin? Ngajarin anak kita berdiri, istri kita. Bapak Bapaknya sibuk di luar. Siapa yang ngantarkan anak kita sekolah? Siapa yang masakin kita, masakin buat anak-anak itu kita? Dia lebih dari kopi. Dan lebih dari itu istri kita adalah security yang paling ikhlas dan paling loyal sama. Dia yang jagain anak kita. Nyawanya akan dia berikan demi anak kita selamat. Itu nggak dihargain seakan-akan dia itu ya Bukan pekerjaan. Kalau penjaga toko ya bekerja. Saya bekerja. Apa kerjaannya? Eh, saya di sebuah hotel kerjanya ya cuma kalau ada yang buka pintu tuh buka ya monggo nanti buka lagi monggo kamu saya kerja jadi kalau jadi ibu rumah tangga nggak kerja ini satu kezaliman buat para wanita dan kalau mereka mengatakan ya ada pelecehan terhadap wanita banyak pelecehan terhadap wanita Wanita seharusnya dihormati, tapi dipekerjakan oleh sebagian orang. Dijual di toko-toko, dipasang di sana dengan pakaian yang minim. Ah, ini bekerja yang seperti ini. Kalau kau di rumah doang ngurusin anak jadi apa kau? Subhanallah. Dia menjadi ratu di rumah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat wanita ditulangkan dari diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya udah dia seperti itu. Kita harus tahu dia seperti itu. Kalau kau ingin tetap dengan istrimu, kau sabar menghadapi dia. Bukan istri yang diminta bersabar. Siapa yang diminta bersabar? Suami. Karena istrinya seperti itu. Sifat kedua wanita pencemburu. Wanita itu pencemburu, subhanallah. Dan itu sudah kodratnya dia. Memang kalau terlaluan harus dilurusin. Tapi itu kodrat dia. Kita lihat istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kita ini ingin istri kita seperti Aisyah. Kita mau bagaimana istri kita itu berbuat baik kepada kita seperti Aisyah berbuat baik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Aisyah di rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Pernah nih subhanallah sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita lihat bagaimana kesabaran kita. Antum kalau kepingin istrinya seperti Aisyah, kita harus seperti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin istri seperti Khadijah, ya posisikan diri kita bagaimana seperti Nabi kita Muhammad SAW. Nabi lagi di rumah, ada tamunya nih. Rumah Nabi itu ya kecil ya, mungkin empat kali lima rumah Rasul SAW. Di situ dia menerima tamunya. Nabi kita Alaihi Wasallam ketika tamu datang, udah nggak ada makanan di rumah Rasul Sallallahu Salah satu istri Nabi kirim kue Melihat ada tamunya di rumahnya Aisyah, dikirim kue. Dikirim pembantu untuk mengantarkan tuh kue. Sampai di rumah Nabi, Aisyah nggak tahan ngelihat piring aja nggak tahan. Ini piringnya fulana gitu. Ya. Langsung ditampel. Tiar bisa dibayangkan kejadian itu di depan tamu-tamu Rasul SAW. Di depan tamu. Istri Nabi melakukan hal itu. Apa kata Rasul SAW? Nabi sama sekali nggak marah. Beliau hanya mengatakan Gharat ummukum Ibu kalian lagi cemburu nanti cuma ambilin kue dikasihkan ke sahabat-sahabat Gak diurusin Bukan nanti di kamar sini nanti Ente mempermalukan anak di depan tamu-taman Gak ada Cemburu wanita itu seperti ombak Yang naik Naik terus Hmm, turun, selesai kalau di kamar kita ributkan, ribut akhirnya permasalahan seperti itu. Nabi memahami ini adalah ya tabiat wanita. Kalau itu wanita bagaimana dengan kita jemaah? Masyaallah muslimin rahimakumullah, wanita itu gampang tersinggung. Lebih perasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbi al hazim min ihdakum." Kata beliau alaih salatu wassalam, tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya. Sehingga dapat menghilangkan akal kaum lelaki itu, lelaki yang teguh ya, selain salah satu dari kalian, dari wanita. Nabi menyebutkan suatu aklin wadin. Perempuan itu akalnya kurang, kalau akalnya kurang dari sisi apa? Kesaksian lelaki du, satu dia dua. Seperti itu. Dari agama dia meninggalkan puasa, meninggalkan sholat ketika dia dalam kondisi berhalangan. Tapi kekurangan wanita ini adalah kesempurnaan bagi dia sebenarnya. Kalau dibandingkan lelaki memang kurang. Tapi dia pada hakikatnya memang harus seperti itu. Kalau wanita ini akalnya yang lebih main daripada perasaannya, Kira-kira siapa yang bakal ngurusin anak-anak kita? Para jamaah bisa melihat guru PAUD, guru playgroup ini, sama sama guru TK ada yang laki. Ada mungkin. Tapi kebanyakan perempuan. Kenapa perempuan itu penyayang ya? Anaknya ribut, nak jangan, jangan. Coba kita suruh ngajar di playgroup. Coba bapak-bapak sekali ngomong anak yang mau ngajar hari ini. Itu anak bandel sekali, biar, biar tendang, <laughs> Tapi kalau perempuan apa perasaannya, masya Allah, jemaah kita lihat subhanallah perasaan wanita itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya nih, Aisyah, supaya kita tahu contoh kita hari ini adalah Rasulullah SAW. Agar orang-orang tahu tuh yang senantiasa menjelekkan Nabi kita Muhammad SAW agar mereka tahu Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling memuliakan para wanita. Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inni la idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba." Aisyah, Aku tahu kapan kau lagi marah sama aku dan kapan kau lagi senang sama aku. Nih. Apa kata Aisyah? Min aina ta'rifu dzalik? Dari mana kau tahu? Apa kata Rasulullah SAW? Amma idha kunti anni radiyah fa innaki taquli la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, lagi ngomong-ngomong, sumpahnya Aisyah ganti. Mengatakan tiga demi Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kau kalau lagi marah sama aku, sumpahmu berubah. Kau mengatakan la warabbi Ibrahim. Tidak demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Bayangkan. Nabi perhatian ya. Oh, jadi Aisyah nih kalau marah ngomongnya warabbi Ibrahim. Ketahuan. Memang lebih perasaan tuan kita. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala Ajal wallah ya Rasulullah ma'ahdur illa Benar Nabi kata dia. Aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Jadi kita lihat di rumah Nabi pernah ada sedikit keributan. Terjadi. Karena Aisyah manusia biasa ya. Cerita bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika lewat rumahnya Aisyah. Dengar Nabi lagi ribut sama Aisyah. Aisyah nih radhiyallahu taala anda mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Nabi. Ingat ibu-ibu, hadis ini bukan anjuran buat ibu-ibu untuk angkat suaranya. Bukan. Nggak boleh. Tapi di sini anjuran bagi para suami tentang bagaimana menyikapi apabila itu terjadi. Terjadi di rumah Nabi. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu minta izin masuk ke rumah Nabi. Diizinin masuk, disamperin itu Aisyah. Ketika disamperin mau dikasih pelajaran gara-gara ngangkat suara. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam menghalang-halangi. Nggak boleh Abu Bakar mendekati Aisyah. Abu Bakar malah keluar. Setelah Abu Bakar keluar, Nabi datang kepada Aisyah. Lihat, Nabi nggak pernah ngomong sama Aisyah. Aisyah, aku nih Nabi. Nah, kok harus nurut? Nah. Setelah pulang Abu Bakar didatengin sama Rasul SAW. Apa kata Rasul SAW? Ala taraina anni qad khultu bainar rajul wa bainaki. Eh, kau nggak melihat tadi? Aku menyelamatkan engkau dari orang tadi itu. Dari bapaknya maksudnya. Aku kan menyelamatkan engkau kata Apa ya taraddaha? Meminta keriduan Aisyah. Ini namanya orang lagi marah jangan marah juga. Kadang-kala istri marah, si suami ikut marah juga ribut akhirnya yang terjadi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sifat wanita itu dia sibuk dengan penampilan. Ya, nah, seperti lelaki. Lelaki pakai sarung doang keluar jadi. Tapi perempuan mau pengajian, masya Allah, yang sibuk mungkin dia bercermin tujuh kali. Ya, kurang pas ganti kerudungnya lagi. Kurang pas dia ganti lagi. Si suami udah di mobil. Tet, tet, tet, eh, kita dia cepat. Itu perempuan kayak gitu emang. Dan perempuan memang diciptakan kurang. Kurang wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Itu wanita itu di, dibesarkan di atas perhiasan. Pakai perhiasan perempuan itu. Kalau ada bayi lahir, lihat bayi lahir nggak pakai anting, nggak pakai gelang perempuan. Apa kata orang-orang? Ini laki apa perempuan nih? Tapi ketika dikasih gelang, dikasih anting, masya Allah, ayunya, udah dia. Padahal ya tetap bayinya yang tadi itu. Tapi karena ditambahin anting sama gelang, jadi ayu tuh. Jadi cantik tuh wanita, baru jadi perempuan. Anda kalau mengatakan masya Allah, tuh ibu-ibu masya Allah. Bayi baru lahir dipakein bandu. Kamu lihat kadang kalau sibuk dengan perhiasan buat anaknya yang perempuan. Tapi kalau laki nggak urusan. Perempuan diciptakan kurang dan lelaki diciptakan lebih. Saya selalu ingat dengan lebih itu karena lelaki harus disunat. Ada kelebihan yang harus dipotong baru dia sempurna seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana menghadapi wanita dengan sifat-sifat yang tadi? Sebutkan empat sifat wanita. Anak kasih hadiah. Mana? Nah, fabel. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok pencemburu, mudah tersinggung perasa, sibuk dengan penampilan. Antum sudah nikah. Masya Allah. Saat itu yang keempat ada semua. Ada semua Alhamdulillah. Berarti benar kan? Fadlah, fadlah. Nah, barakallahu fikum. Iya, itu sifat wanita kita tahu, kita ingat, dan kita menyikapi mereka dengan ilmu yang kita miliki. Oh, memang seperti ini. Oh, memang seperti ini. Jadi kita akan berlapang dada. Ingat, nggak ada yang sempurna. Ibu-ibu juga harus tahu suaminya bukan malaikat. Memiliki kekurangan dan bapak-bapak harus lebih tahu bahwa istrinya bukan bidadari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang suami yang beriman itu benci kepada istri yang beriman. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, rodi yang kosong kata dia. Tuh orang seperti ini melihat kepada kejelekan selalu. Orang yang hidupnya pesimis. Tapi ketika dia melihat ini gelas ada isinya apa kosong? Oh, setengah isi dia. Dia melihat alhamdulillah masih ada isinya. Begitulah seorang suami melihat kepada jangan melihat kepada kekurangan istrinya. Kenapa? Kalau kita melihat kepada kekurangan istri kita selalu yang ada ribut terus. Keharmonisan itu dimulai dengan cara pandang kita melihat kepada kelebihan istri kita. Istri kita mungkin kita punya istri, subhanallah. Yang istri kita ini nggak pandai memasak. Tapi pandai bersolek. Alhamdulillah, masak panggil pembantu. Kalau bersolek yang repot, kan? panggil pembantu. Kadangkala istri kita nggak pandai bersolek, nggak pandai memasak, tapi dia cuma pinter ngaji. Alhamdulillah, dia bisa ngajarin anak-anakku ngaji, masya Allah. Untuk bersolek panggil orang untuk nyolekin istri kita di rumah. Bisa. Subhanallah jemaah, lihatlah kepada isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Nih ayat 19 nih, bapak-bapak kalau lagi ribut sama istrinya ingat dengan ayat ini juga. Allah Jalla Jalaluh mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, dengan cara yang sesuai dengan uruf fa'in karihtumuhun. Kalau kalian nggak suka sama istri kalian, kalau kalian benci sama istri kalian, Allah tidak menyuruh kita menceraikan. Tidak. Udah nggak suka, udahlah cari yang lainnya tidak. Allah Jalla Jalla mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah Jalla Jalla bisa jadi yang kalian benci itu menyimpan kebaikan yang banyak sekali. Subhanallah. Istri kita mungkin itu masalah rumah tangga, masalah ngatur rumah, mungkin dia nggak bisa lihat kepada kelebihan istri kita. Saya katakan pasti ada kelebihan. Karena Allah menciptakan manusia itu nggak semuanya jelek lah. Buktinya kau datang melamar dia. Kau datang melamar dia. Kenapa kau datang melamar dia? Kok sekarang kau ingin menyerahkan dia? Begitu pula ibu-ibu, ibu-ibu kadang-kala minta cerai sama suami Dulu kau terima dia sebagai suami. Ya, anak nggak tahu Ustaz. Ternyata dia kayak gitu. Suami anak nggak tahu ternyata dia seperti itu. Bagaimana solusinya? Sabar. Wa nabil bil ma'ruf. Lihatlah kepada kelebihannya. Kemudian manjakan istri kita dengan kata-kata yang indah jamaah. Kita ini kadang kala kalau baru menikah, masya Allah, kata-kata yang manis dipanggil istrinya saya cinta cantik ayu masya Allah sudah semua panggilan yang indah dia panggil itu tahun pertama doang setelah tahun kedua oh udah istrinya udah mulai berubah mungkin udah mulai hamil ya udah gede perutnya dipanggil eh gendut sini panggil gendut istrinya subhanallah jamaah Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al kalimatu thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu bernilai sedekah. Kadang kira kita ini sedekah sama teman kita. Kalau ketemu teman ya kata-katanya baik, tidak pernah mengumpat, tapi sama istri yang dicela istrinya, yang dihina istrinya, hati-hati tuh. Setiap kata yang kau keluarkan akan ditulis, akan tercatat semua. Dengan siapa kita yang melakukan memberikan sedekah kita? Dengan orang yang menjadi tanggung jawab kita. Wabda biman Mulailah kalau mau bersedekah itu kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Itu istri kita. Jangan pernah mencela istri kita di depan orang apalagi. Nabi Alaihissalam istrinya berbuat salah, jemaah menganjurkan tuh piring pecah di depan tamunya. Sama sekali Nabi tidak marah bahkan tidak mensifatinya dengan sifat-sifat yang buruk. Nabi senantiasa memanggil Aisyah dengan ucapan-ucapan yang indah. Dipanggil ya Aisyah, ya Muwaffaqah, ya Humaira. Wahai yang ya kemerah-merahannya ya itu untuk istri yang putih dipanggil ya Humaira memang. Tapi kalau istrinya ini ya nggak apa-apa juga lah jemaah. Tapi yang penting Baik. Subhanallah. Para jemaah kita lihat. kadang -kadang suami itu, saya senantiasa melihat suami-suami yang nggak benar ini kelihatan kalau gaya ngomong sama istri. kadang keluar kota nggak pernah telepon sama istrinya. Kadang-kala istri saya tanya, Bang Abang kok nggak telepon? Bang katanya, aduh afwan sibuk ini gitu. Iya udah lupa sama istrinya. Betul istri itu ingin ditelepon. Telepon ketika datang sampai ahlan gimana kabar? kadang kabarnya istri nggak ditanya. Eh gimana kabarnya anak-anak? Eh istrinya yang ngomong gak ditanya gimana kabarmu ya mah. Zolim itu. Subhanallah, tanya gimana kabarmu ya. Setelah itu baru tanya gimana anak-anak. Ya kan seneng kalau dia mungkin lagi hamil tanya gimana hamilnya. Mudah-mudahan kau gak capek. Kelihatan suami-suami yang baik ketika telepon. Kalau telepon sama temennya, eh halo kabarmu deh. Udah seneng banget. Giliran istri yang telepon, ah, iya. Ada apa? Hah? Iya, iya, iya. Subhanallah. Maka jamaah, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Maka tolong kita lihat, pernahkah kita mengumpat istri kita? Minta maaf sama dia. Kata-kata kita yang buruk. Biasanya tuh kalau udah nikah lama ya, udah nggak pernah ngomong aku sayang sama kamu gitu. Ustaz, kadang kala Bapak-bapak yang umurnya 50 tahun mau manggil sayang sama istrinya. Aduh Ustaz, itu kan buat yang muda-muda Ustaz. Nabi alaihissalatu wassalam menikah dengan Aisyah umurnya sudah berapa? Di atas 53 tahun jemaah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Tapi beliau tetap memperhatikan kata-kata yang baik buat istrinya. Kita baru 10 tahun menikah, kadang -kadang sudah lupa. Kadang-kala -kadang, ya ucapannya sudah menjadi seperti kebun binatang. Yang awalnya kebun bunga jadi kebun binatang. Semua yang ada. Oh, ini, ini, ini, apalagi yang belum diucapin. Sampai istrinya kadang kala ya Allah. Hati-hati yang kebanyakan membuat orang masuk neraka. Lisan. Rasul SAW mengatakan amsik alaika hal jaga lidah. Apalagi kepada istri kita. Kita kalau mau ngomong buruk sama orang nggak enak. Jadi omongan orang. Tapi kalau ngomongin buruk sama istri kita, cuma di rumah nggak ada yang tahu. Kalau istri laporan sama orang tuanya, eh kau itu kok ngomong sama orang tuamu? Itu hak dia gitu, ini. Kan. Tapi ibu jangan. Kalau ribut sama istri suaminya, nggak perlu orang tua ibu-ibu tahu. Kesian orang tua ibu-ibu. Dia sudah capek membesarkan ibu-ibu, masih dikasih beban lagi dengan urusan itu. Selesaikan dengan cara bersabar. Kemudian para jamaah Khususkan waktu untuk berbincang dengan istri kita. Berbincang, ngobrol sama istri kita. Jangan sok. Kadang kala kita udah masuk rumah. Kemudian istrinya udah nyiapin minum. Ya Masya Allah. Mau cerita nih istri bang, aku ada cerita nih. Aduh, aduh, aku capek kata dia. Aku tidur. Capek aku di kantor. Subhanallah. Kita harus menghususkan waktu untuk berbicara dengan dia. Kenapa kok harus? Karena dia seharian di rumah nggak ngomong sama siapapun. Kita di luar ngobrol sama teman kita, ngobrol sama sahib kita, ke sana kemari. Sampai rumah kita, istri kita cuma punya kita aja, ma. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala dia berkata, "Bittu 'inda khalati Maimunah, fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqad." alaihi salatu wassalam akhlak yang mulia beliau itu nabi alaihi salatu wassalam sampai rumahnya kata Ibnu Abbas ketemu istrinya Maimunah beliau nggak langsung tidur beliau ngobrol dulu sama Fatimah beberapa sama Maimunah beberapa saat baru tidur kemudian kita lihat Nabi ini pernah ngobrol sama Aisyah Aisyah tu cerita tentang hadis Ummu Zara ya hadis tentang kisah sebelas wanita yang bercerita tentang suaminya kalau hadis itu mau dibaca mungkin satu jam bisa dua jam kita bahas tuh hadis Aisyah cerita sama Nabi Nabi mendengarkan jadi kalau istri lagi ngomong jadilah pendengar yang setia kadang kala istri lagi ngomong nih kita tahu ceritanya ini kita udah tahu haha yang itu kan anda udah tahu tuh ceritanya udah nggak usah deh. Subhanallah, baru mau cerita udah diputus sama suami. Jangan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang dapat wahyu dari Allah. Aisyah cerita didengarin sama Nabi. Setelah lama Aisyah cerita sampai selesai, lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar. Selesai cerita baru berkomentar memberikan oh masya Allah ceritamu bagus atau gimana seperti itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para jamaah kalau istri kita tidak bisa ngobrol sama kita di rumah, dia akan cari teman ngobrol di luar. Sekarang ada Facebook, sekarang ada Twitter, ada apa di medsos yang lainnya, BB. Ketika nggak bisa ngobrol sama kita, dia akan cari. Dia tuh manusia, dia tuh punya ruh. Dia tuh bukan pembantu di rumah kita. Kalau kita sekedar jadi bos seperti itu, subhanallah hati-hati sama. Maka tolong dihargai pendapat istri kita. Ngomong sama istri kita yang baik. Kalau nyuruh pun minta tolong sama istri kita. Agar istri kita tidak cari tempat lain. Istri kita kadang kala ini Masya Allah udah pakai baju bagus, udah cantik ya. Bukain pintu, kita capek dari tempat kerja kita. Usahakan kita ketika capek melihat istri kita seperti itu. Ucapkan kata-kata yang indah Masya Allah. Cantik banget tuh hari ini Masya Allah. Kadang-kala buka pintu, eh, eh kemasukan jin dari mana kan? Allahu Akbar, udah capek-capek nungguin ya. Banyak suami-suami yang seperti ini, yang gak menghargai suami. Kamu di menghargai istrinya, ya. hargai pendapat istri, hargai pendapat istri kita. Dia punya pendapat urusan rumah, urusan ini, hargai pendapat dia. Karena dia pendamping kita. An-nisa ikur rijal. Wanita itu belahan lelaki. Nabi kita alaihi salatu wassalam mendengarkan sarannya istri. Sarannya siapa? Sarannya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika Hudaybiyah. Rasul SAW menyuruh para sahabatnya untuk memotong kurban yang mereka bawa. Nggak ada yang motong untuk para sahabat. Akhirnya Rasul SAW masuk ke tenda bersedih. Bercerita kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah memberikan solusi kepada Rasul SAW. Ya Nabi Allah, atuhibbu dhalik. Wahai, Rasul, wahai Nabi Allah, kau ingin umatmu melaksanakan perintahmu. Tentu kata Rasul SAW, ukhruj, keluarlah. Thumma la tukallim ahadan minhum. Jangan berbicara dengan satu pun dari mereka. Hatta tanhara budinak. Sampai kau sembelih korbanmu itu wa tad'u haliqaka Kau panggil tukang cukurmu biar dia membotak. Nabi melakukan itu. Beliau Nabi Alaihissalam. Apalagi kita nih. Urusan rumah tangga berikan kepada istri kita. Jangan ribut masalah urusan rumah ya maksudnya ngatur rumah ya. Aisyah radhiyallahu taala anha itu yang ngatur rumah Rasulullah SAW. Selama pengaturan rumah itu tidak ada kemaksiatan kepada Allah biarin. Nabi membiarkan Aisyah. Tapi kalau sudah ada yang ya ada gambar-gambar bernyawa ya, Nabi baru menegur Aisyah. Kalau tidak dibiarin sama Rasul SAW. Karena perempuan itu yang tinggal di rumah kita siapa? Istri kita. Kadangkala kita melihat lemari di rumah sudah didorong sama dia, pindah ke sana. Kursi pindah ke sana. Betul bapak-bapak. Masya Allah ada yang mesem-mesem gitu. Itu ibu-ibu kayak gitu kerjanya di rumah. Dia bosen sama rumah tuh udah bosen. Kita kan memang ya datang tidur pergi, tapi dia di rumah itu dia melihat, oh ini tempat tidur ranjangnya, masya Allah ya. Ana lihat perempuan-perempuan itu kuat jemaah. Dia dorong lemari, didorong sendiri sama dia. Gak kuat, gak minta bantuan sama suami. Karena tahu suaminya gak bakal bantu dia. Suaminya akan ngomong, oh jalan kayak gitu udah bagus gitu kan. Dia panggil tetangganya. Set, dorong sama dia. Masya Allah, maka hargai ketika dia rumahnya dipindah, Masya Allah, bagus banget hari ini. Padahal mungkin minggu depan diganti lagi sama dia. Di hari ini enggak. Itu memang para wanita seperti itu. Jangan ribut untuk masalah yang remeh dengan istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqan. Aku, aku kata Nabi alaihi salatu wassalam menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga atau di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Kadangkala suami istri berdebat untuk masalah-masalah yang remeh Ya, Ya saya masih ingat Syekh yang cerita tentang suami istri yang nonton bola tuh. Nonton bola nih suami istri yang istrinya Mengunggulkan klub fulan yang suaminya klub fulan. Ternyata klubnya suaminya kalah. Ketika gol istrinya, wah masuk kata dia. Apa kata suaminya? Anti tolik. Engkau aku ceraikan. Engkau aku ceraikan. Subhanallah, maka ya usah yang seperti itu ya. Bagi Allah Akbar. Jadi kalau ribut sama istri, kata orang Jawa itu ada istilah sing waras ngalah. Ya udah lagi ribut-ribut umpamanya kadang kala urusan makanan, Bang. Soto paling enak di mana? Oh, soto paling enak. Oh, salah Abang di sana yang paling enak. Ribut-ribut-ribut sampai marah. Udah ketika suaminya, ibu-ibu juga harus dengerin. Kalau suaminya minta sesuatu, udah diam ya bang. Yang paling betul pendapat abang nih, gitu kan? Masya Allah. Padahal kita tahu salah gitu kan. Tapi biarin aja gitu kan. Kadang kala suami istri lewat mau kajian, bang lewat sebelah kanan. Ah, kata dia kanan macet. Ada ada car free day. Kiri kata dia. Ya udahlah, akhirnya ke kiri. Ternyata ke kiri yang macet. Kata istrinya, "Abang, anak kasih tahu, Abang aduh. Jangan, ibu-ibu jangan kayak gitu. Dia muda." Ketika suaminya salah diem, ya udah ini biar dia merasa sendiri. Jangan jangan diributin. Nah, ketika ibu-ibu oh ngomong merasa pendapatnya benar yang ajar -ibu. Ingat, tinggalkan perdebatan untuk masalah seperti itu walaupun benar. bahwa apa ingat, istri kita memerlukan hiburan. Kita ajak nih ada liburan dan hiburan. Istri kita masa nggak ada? Perlu hiburan istri kita. Bagaimana hiburan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya untuk menghilangkan kejenuhan, ya untuk menghilangkan keletihan di rumah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu syai'in laisa min dzikrillah azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahu au sahwun. Semua yang tidak ada zikrullah itu akan melalaikan, melupakan ya permainan yang enggak bermanfaat kecuali empat hal di antaranya adalah mula'abatur rajuli ahla. Suami yang bermain dengan memainkan istrinya, bermain dengan keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah balapan lari sama Aisyah. Bisa dibayangin, balapan lari. Tapi bukan di lapangan sini ya mah antum balapan lari. Nabi itu balapan larinya pas malam belak gulita. Nggak ada yang ngeliat Karena memang ketika lari terkadang perempuan tersingkap ya auratnya. Maka silakan bermain dengan istri kita, mungkin di rumah main badminton, permainan-permainan apalah. Karena itu sebagai hiburan buat dia. Menonton permainan boleh selama permainan itu syar'i atau pemain itu tidak ada mukhalafah syariah di situ. Aisyah radhiyallahu taala anha cerita tentang kelompok pemain atraksi. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhal al-habasyatul masjid yal'abun." Ada orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia itu masuk masjid, mereka bermain di masjid. Main apa? Titis-titisan, ya tombak, lompat. Atraksilah mereka seperti itu. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, "Faqala li ya Humaira, atuhibbina an tanduri ilaihim?" Humaira, mau kau lihat mereka? Nih, lihat orang lagi main nih. Faqultu na'am, ah, aku mau. Faqama bil bab. Maka Nabi berdiri di pintu. Faji'tu wajituhu wa wada'tu dzaqani ala atiqi. Aku datang mendatangi Nabi karena rumah Nabi ini pintunya tembus sama masjid. Jadi nontonnya itu di rumah. Kata Aisyah, aku datang ke Nabi, aku taruh pipiku, dan buku ini di pundak Rasulullah SAW dan pipiku faasnat tuwashi ila khaddi. Pipiku aku tempelkan ke wajah Rasulullah SAW. Antum bisa bayangkan, kebayang jemaah? Oh, Bayang nggak? Baik. Udah nonton nih. Setelah nonton, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuki." Aisyah, udah cukup. Nabi tanya, "Udah cukup Aisyah?" Fakultu ya Rasulullah La ta'jal Nabi jangan terburu-buru lah Tuh Nabi sama Aisyah Fakoma Nabi terus nungguin Aisyah Dalam kondisi pipinya nempel sama pipi Rasulullah Wasallam. Fakala fakoma Thumma kala hasbuk Aisyah udah cukup apa kata Aisyah? La ta'jal ya Rasulullah. Jangan terburu-buru Nabi. Apa kata Aisyah? Qalat, "Wa ma li hubbun nadhar ila aku ini nggak kepingin nonton itu nggak kepingin." Nggak suka nonton mereka itu nggak nggak terlalu demen lah kata Aisyah. Walakin ahbabtu an yablughan nisa maqamuhu li wa makani minhu. Cuma aku kepingin tuh perempuan-perempuan supaya tahu tuh bagaimana aku dengan Nabi itu dekatanku. Subhanallah ya. itu. perempuan kayak gitu. Radiyallahu ta'ala hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Nasai dan tadi lafaz ini kita bacakan adalah lafaz Nasai. Seperti itu keromantisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap istri. Pernahkah kita memberikan hiburan kepada istri kita? Kadangkala subhanallah ya, ada seorang perempuan dari Bali itu. Dari Bali. Dia ngomong kemana? Telepon ya, dia ada di Australia, dia mungkin memiliki suami yang kurang ya kurang baik lah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Kadang kala liburan, liburan ini namanya liburan mau hiburan, masa sama ibunya, sama orang tuanya dibawa tuh. Ya gimana mau liburan? Sekamar sama ibu, sama istri, sama anak-anak satu kamar. Subhanallah, tolong di ya diatur lah. Diatur bagaimana liburan itu menjadi liburan yang benar-benar untuk istri kita yang udah capek di rumah ngurusin ya. Rekreasi bersama keluarga, nah itu penting. Untuk menghilangkan kejenuhan, untuk merefresh, menyegarkan yang awalnya suka ribut-ribut ketika meninggalkan rumah, insya Allah akan hilang. Nabi Alaihissalatu Wassalam rekreasi sama keluarganya kapan? Kalau keluar kota beliau, belum mesti diundi. Siapa istrinya yang ikut? sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dibawa istri Rasulullah wasallam dan ketika itu beliau ya, diajak jalan-jalan istrinya, ngobrol sama istrinya. Ya namanya orang rekreasi lah. Kita butuh meliburkan istri kita karena kerja di rumah 24 jam. Mungkin dia masak terus, capek ya. Sekali-kali hari ini kalau nggak saya saya kita beli umpamanya. Nggak masalah yang seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian membantu pekerjaan rumah. Suami jangan sok saya yang bekerja di luar masa saya bantuin kerjaan di rumah. Jangan sok seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi SAW. Kadangkala untuk kerjaan dapur suami, oh saya anti kerjaan dapur, nggak mau saya masuk-masuk dapur. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana yakunu fi mihnati ahli." Nabi itu kalau di rumah ngapain? Dia membantu urusan keluarganya. Faidah hadratis sholat, farja ila sholat. Kalau masuk waktu sholat, beliau ke masjid, sholat. Tapi ketika masuk rumah, beliau memposisikan dirinya. Pernah ditanya Rasul SAW, Nabi SAW, ini hadis Aisyah. Ya. Aisyah ditanya oleh Urwah bin Zubair. Ya ummal mu'minin ayya syai'in kana yasna'u Rasulullah SAW. idha kana indaki. Nabi itu kalau di rumah alaihi salatu ngapain sih? Qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihmanati ahli yakhsifu na'lahu wa yukhitu thawbahu wa yarqa'u dalwahu. Nabi alaihi salatu di rumah itu seperti ya keluarga kalian, suami kalian di rumah kalian, lelaki di rumah kalian ngapain di sana? Di situ Nabi jahit sandalnya sendiri, sandalnya dijahit sendiri. Kemudian beliau menjahit bajunya juga sendiri. Timba tempat air kadang kala bocor diperbaiki sama Rasul SAW. Masya Allah. Ketika beliau masuk rumah, beliau menjadi suami. Jenderal bintang 4. Masya Allah. Kadang kala masuk rumah dengan bintangnya. Eh, istriku. Istrinya, siap dan. Ada apa? Masya Allah dia memposisikan dirinya sebagai komandan bukan kau masuk rumah sebagai suami buat istrimu sebagai bapak buat anak-anakmu ada anak-anak yang nggak deket sama bapak karena bapaknya apa istilahnya jaim apa jaga image gitu kan sama anaknya eh sana anak-anak seakan-akan dia ada ada pembatas antara dia sama anak-anak. Jangan. Ketika kau masuk rumah, kau bos mungkin di perusahaan. Punya anak buah jumlahnya seribu. Tapi ketika kau masuk rumah, posisimu satu. Sebagai suami buat istri. Nggak ada panggil-panggil bos istrinya. Panggil komandan, nggak ada. Panggil siapa ya? Panggil. Namanya atau panggil kunyahnya. Seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah itu. Bantuin istri kita. Istri kita lagi nyapu rumah ya, si kecil nangis. Jangan, eh itu tuh si kecil nangis sana urusin, nyapunya ditinggal. Pegang deh, tuh si kecil nangis biar aku bantuin nyapunya, masya Allah. Istri kita lagi masak, ya, masya Allah. Pegang tangannya biar anak bantuin kau masak, masya Allah. Ya. Bantuin urusan rumah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya anaknya nggak banyak, anaknya dari Khadijah. Tapi ketika bersama Aisyah bersama istri-istri yang lainnya, Nabi Wasallam nggak punya anak, maka beliau membantu urusan istri. Kemudian bersoleklah ketika masuk rumah, masuk rumah dengan senyumannya. Banyak suami yang ribut di perusahaan, mungkin dia pening memikirkan pekerjaannya, tapi usahakan ketika masuk rumah tinggalkan beban itu dulu. Masuk ke rumah, Assalamualaikum, jumpain istrinya, senyum sama istrinya. Maka dengan seperti itu keromantisan akan timbul, akan tumbuh di rumah tangga kita. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana idza dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baitahu bada'a bis Nabi kalau masuk rumahnya itu, beliau mulai dengan siwak. Masya Allah. Kenapa dengan siwak? untuk menghilangkan aroma yang tidak nyaman ketika dekat dengan istri, ketika duduk sama istri. Ada suami-suami yang tidak perhatian dengan aroma tubuh. Masya Allah. Apalagi yang suka makan pete, makan jengki. Gitu ya. Dia masuk rumah dengan aromanya, Masya Allah. Rasul SAW nggak suka dengan aroma yang buruk. Maka usahakan kita nih, para suami kalau masuk rumahnya, biasanya suami-suami itu kalau keluar rumah wangi. Biasanya, masya Allah. Tapi kalau pulang, istrinya dikasih baunya doang. Wanginya buat di luar. Tapi tolong kita lakukan hal itu sebagaimana kita mau istri kita wangi, istri kita cantik ya ibu-ibu juga dengerin tuh. Usahakan kalau suaminya datang semua pekerjaan ditinggalkan. Tahu nih jam 4 suaminya datang. Jangan sibuk di belakang goreng masak ya suaminya datang. Eh, datang Bang, kata dia. Datengin ke pintunya sana tuh. Kan bang udah datang bang, kepingin apa? Mau yang panas apa yang dingin? Masya Allah. Siapa istrinya yang kalau antum pulang ditanyain mau yang panas sama yang dingin? Anda kasih hadiah. Masya Allah. Udah berapa lama nikah? Oh baru satu tahun. Ah, tapi nggak apa-apa. Baru satu tahun. Nanti rasakan setelahnya tapi enggak insya Allah mudah-mudahan satu tahun itu berlanjut ya. Biasa nih kalau yang baru-baru ditanya, bang mau yang panas apa yang dingin. Tapi kalau udah ke manteng lama jemaah, bang kalau mau dingin yang panas bikin sendiri sana. Subhanallah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ini la atazayyanu limraati kama tatazayyanu li. Aku ini ingin bersolek untuk istriku. Aku ingin bersolek untuk istriku. Sebagaimana aku menginginkan istriku juga berhias untuk diri. Kenapa? Karena Allah berfirman kata Ibnu Abbas, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan perempuan-perempuan itu memiliki hak yang sama dengan kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau kita ingin istri kita bersolek, ya kita harus bersolek buat dia. Ibu-ibu usahakan kalau di rumah pakai pakaian yang indah ya. Pakai ya bersolek di rumahnya. Bapak-bapak juga ada yang kalau di rumah Masya Allah bajunya dibuka sama sarung doang. Uh, kata istrinya ngeliat nih suami kayak ginian siapa yang demen Subhanallah. Tolong kalau di rumah ya pakai baju yang bagus. Ya. Jangan cuma keluar rumah. Istri tuh seneng ngeliat kita tuh rapi ya seperti itu. Ya berusaha berusaha. Memang kalau kita di rumah biasanya ingin pakai baju yang nyaman, pakai kaos dalam yang udah bolong-bolong ya. Masya Allah, yang kadang kala pusarnya kelihatan gitu kan. Ya Allah, Akbar. Tolong, nih Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini ulamanya para sahabat radhiyallahu taalaan. Dia bersolek buat rambutnya dirapiin ya kemudian pakai wangi-wangian masya Allah alhamdulillah sekarang toko minyak wangi banyak toko parfum jadi antum sebelum masuk rumah pasang itu minyak wangi. Jadi buka pintu yang pertama dicium oleh istri kita apa? Masya Allah banget, wangi banget. Subhanallah. Seperti itu seharusnya seorang muslim. Masya Allah, muslimin rahimakumullah. Romantis di meja makan. Nabi alaihissalam romantis di meja makan. Yang pertama, perlu diingat Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahu akala wa in hau taraka. Nabi alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Enggak pernah beliau mencela makanan segitu. Kalau beliau suka beliau makan, enggak suka beliau tinggal. Kadang-kadang istri kita masak, kita lihat asin. Eh, gimana masak? Gak enak kayak gini. Jangan. Nabi nggak pernah melakukan itu. Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau memang kita rasakan nggak enak, ya mungkin kurang pas, ya Allah kayaknya aku kenyang nih dia ya, minta maaf lah aku lagi nggak nggak apa lagi nggak nafsu makan ini gitu minta maaf sama istrinya nggak perlu dicela makan ada suami-suami yang kalau makan ap, makanan apa nih dia tumpahin hati-hati nanti enggak pernah mencela makan itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah ada tuh rezeki maka jangan dicela kalau nggak suka tinggal minta maaf sama istri katakan aku kok kayaknya lagi kurang pas sama istri Nabi Ali Alaihissalam ini Aisyah cerita. Nabi yang udah tua ya, udah umurnya di atas 55 tahun, udah hampir 60 tahun. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu ashrabu wa ana haid." Pernah suatu hari aku minum. Saya minum bismillah. Alhamdulillah, aku minum dalam kondisi haid. Kata Aisyah radhiyallahu taala, "Tsumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fayadha'u fahu ala mawdi'i fiya." Kemudian aku kasih gelasnya ke Nabi. Nabi pegang tuh gelasnya. Nabi minum dari tempat mulutku minum. Nabi minum dari tempat mulutnya minum. Bukan dicari gitu. Kalau kita kan, nah ini ada bekasnya istri nih. Ah, gitu. Nabi minum dari tempat istri. Apalagi sekarang ya kalau di rumah mungkin istri kita pakai lipstick. Kelihatan tuh tempat minumnya kan. Kita ambil, nggak perlu punya gelas dua jemaah Jadi suami istri itu cukup gelasnya berapa? Satu. Tuh Nabi gantian sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian letakkan mulutnya di tempat mulutnya Aisyah. Kemudian Aisyah cerita, "Wa ata'arraqul arqa wa ana haid." Dalam kondisi haid. Ingat nggak bisa dipakai maksud. Dalam kondisi haid aku itu makan daging, daging yang ada tulangnya digigit, kemudian aku serahkan ke Nabi thumma unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala mawdi'i fiya Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan mulutnya di tempat aku menggigit daging itu sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kalau bisa makan ya sepiring berdua sama istri kita, insya Allah itu akan lebih ya menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nih sunnah yang lain nih di meja makan yang kadang-kala terlupakan. Bahkan termasuk sunnah yang ditinggalkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yulqiqaha." Kalau seorang di antara kalian makan, jangan diusap tuh tangannya. Jangan dicuci tangannya. Sampai dia itu menjilatin tangannya. Atau dijilatkan tangannya. Masya Allah. Jadi itu sunnah Nabi yang terkadang hilang sekarang. Jadi kalau mamanya suami lagi makan ya, ibu-ibu nih suaminya lagi makan, masya Allah mau dicuci tangannya atau mau dijilatin sama suaminya bilang, bang biar anak yang jilatin tangan Allah, Sunnah jangan biar kodok, nggak apa-apa. Ah, istri kita lagi makan ya, kita jilatin yang Boleh apa nggak boleh? Ya Ustaz, jijik Ustaz. Iya. Lihat tuh bagaimana kedokteran sekarang menyebutkan bias di jari-jari kita ini ada enzim-enzim apa tuh kata mereka yang bisa membuat pencernaan lebih lebih baik daripada makan pakai pakai sendok itu kata dokter juga. yang jelas ini sunnah Rasul SAW. Kadang-kadang kita lihat istri kita tuh anak kita lagi makan ya, kemudian tangannya banyak coklat, diapain sama istri kita? Dipegang, dijilatin tangan anak kita. Subhanallah. Itu sunnah yang kadang-kadang terlupakan. Hadis ini diriwayatkan Imam dan Muslim, tapi sunnah ini jangan dilakukan di restoran. Suami istri gitu kan, karena mau romantis romantisan, makan setelah makan suaminya ngomong deh, kau udah ya janganlah kemudian ya jangan usahakan karena makruh ya, karena sesuatu yang dari hati ya. Di rumah pun jangan memerintah. Di sini deh eh mana sini sini, nih kita dulu. Nah, itu bukan romantis itu. Itu ada penghinaan di sana. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam romantis di atas kendaraan. Ini mungkin yang saya sendiri masih belum bisa ngamalkan mudah-mudahan ke depan bisa kita ngamalkan bagaimana romantis di atas kendaraan Nabi kita Muhammad SAW naiknya dulu onta Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita ketika Nabi perang dari Khaybar di mana Nabi menikahin Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ketika itu Nabi hendak membonceng Sofiyah di atas ontanya dibikinkan di belakang Nabi itu ya tempat supaya Aisyah uh, Sofiyah naik ke sana. Onta itu tinggi. Onta itu tinggi. Jadi kalau naik langsung nggak bisa. Maka harus ada ada kayak model tangga. Kalau sekarang kita berangkat ke Mekah, biasanya tangganya itu e, kayak timba-timba gitu supaya orang bisa naik. Karena nggak ada tangga itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Subhanallah. Kata Anas bin Malik, yang cerita ini Anas. Qala itu, Kata Anas, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahwi laha wara'ahu Nabi membuatkan kayak model ya penutup lah di belakang di belakang ontanya Rasul SAW. Thumma yajlisu inda ba'irihi. Kemudian Nabi duduk di bawah, di sebelah ontanya, di sisi ontanya. ba'uruk batahu Diletakkan tuh lututnya. Jadi Nabi itu meletakkan lututnya. Antum tahu kan? Bisa kasih contoh. Ya, nih lututnya dikasihkan seperti ini, Thumma faqadau Sofia rijlah. Sofia naik di atas lutut Rasul Sofia Sofian istrinya naik di atas lutut Rasul SAW hatta tarkab sampai naik. Jazakallah khairan. Seperti itu bayangkan tuh. Pernah kita bukain pintu mobil istri kita kemudian kita letakkan kaki kita silahkan monggo bukakan aja nggak pernah bukakan aja nggak pernah gitu. kalian ya Allah ya mudah-mudahan Allah mengampuni anak juga nih Insya Allah kita amalkan jamaah sunnah ini. Bisa kita amalkan. Kalau nggak mau meletakkan karena memang pendek nggak perlu Zah, karena pendek tuh naik sedan masa pakai ini Zah, Ya paling nggak bukain pintunya. Fadali itu. Masya Allah seneng tuh ibu-ibu seneng nggak kalau dibukain pintunya? Masya Allah seneng tuh ibu-ibu. <laughs> Bukain pintunya aja Allah Akbar. Ustaz, itu yang punya mobil Ustaz. Kita yang naik motor nih gimana Ustaz? Bisa romantis dia naik motor jamaah. Saya dapat ilmu dari Jakarta tuh. Kalau naik motor romantis yang set itu biasanya ya pegangan yang benar, pegangan yang benar lah. Ketika turun bukain helm. Istri kita mau buka helm jangan, biar aku yang bukakan helm mudik Masya Allah. Tapi jangan suruh noleh ke sana istri Eh kau ngadep ke sana kok Aku bukain helmnya gitu kan. Iya. Itu bukan romantis yang seperti itu jemaah. Jadi ini ya subhanallah. Bisa. Kita menjaga hubungan menghormati dan menghargai istri kita. Islam itu indah. Dan Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya keindahan. Bagaimana kita menghormati para wanita. Kemudian berurusan dengan di atas ranjang silahkan dicari sendiri. Tapi Nabi alaihi wasallam pernah memberhentikan pasukan perang untuk istrinya. Ana ketika baca hadis ini langsung ana ngoreksi diri ana. Kadang kala istri itu ya kita naik mobil, bang bang berhenti situ bang sebentar. Kadang kala kita aduh entar lah nanti lah gampang lah lain waktu lah gitu kan seperti. Subhanallah, anak ketika baca hadis ini anak ingat ya Allah dosa anak sama istri ana. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari, nah ketika dalam satu perjalanan bersama pasukan perang Aisyah tuh radhiyallahu taala anha pinjem kalung. Kalung murah beberapa dirham. Kalungnya tuh hilang. Dicari tuh kalungnya, diberhentikan pasukan perangnya. Berhenti. Untuk nyari apa? Nyari kalung istrinya. Yang kalung itu nanti bisa digantiin. Mungkin kita ah, gampang lah nanti anak belikan. Berhenti Rasul SAW. Untuk memberhenti, untuk mencari kalung istrinya. Bagaimana dengan kita yang kadang-kadang istri kita minta beli sesuatu, bang kepingin apa, kepingin bakso ke, kepingin apa, mama bang berhenti. Aduh, kadang-kadang kita malas berhenti, berhenti jam, berhenti. Istri kita tuh ibu anak-anak kita yang capek ngurusin anak kita. Masa nggak tiap hari, nggak tiap hari dia minta berhenti. Masa kita nggak mau berhenti? Kita mungkin capek, kita mungkin punya urusan. Iya Ya lah, Bismillah. Ingat Nabi ajak memperhatikan Sallallahu Alaihi Wasallam pasukan perang. Masa anak cuma kayak gini? Lama. Kemudian berikan hadiah kepada istrinya. Kita kadang-kala nggak pernah kasih hadiah istri kita. Ya kan udah istri. Anak tiap bulan anak kasih itu uang belanja. Beda tuh uang belanja. Nabi alaihi salatu wassalam berkata, tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Jangan berkata itu kalau kemanten baru. Hadiah ini lebih penting untuk pengantin lama. Karena kalau pengantin baru tuh nggak dikasih hadiah udah masih seneng-senengan tuh. Tapi kalau udah pengantin lama udah mulai itu cintanya sudah mulai redup ya. Taman-taman bunganya mulai pada layu semuanya. Nih hadiah. Tahadu tahabu. Kita sama orang lain kasih hadiah, orang lain akan senang sama kita. Apalagi sama istri kita. Berikan hadiah. Ya. Biasanya ibu-ibu tuh suka sama yang kuning-kuning gitu kan. Nggak harus kalau kita memang ya nggak bisa dipungkiri. Ibu-ibu itu kalau melihat emas, uh warnanya matanya langsung kuning, Insya Allah. Tapi kalau enggak nggak mampu nggak harus emas, enggak ya, harus. Datang kita, mungkin kita dapat rezeki ya, mampir ke toko aksesoris, belikan aksesoris dari perak atau dari apa, belikan sekedar tali rambut. Saya mau tanya, yang bulan ini membelikan tali rambut buat istrinya siapa? nak kasih hadiah. Masya Allah hadiahnya gede jemaah. Membelikan tali rambut buat istrinya. ya ada. Ibu-ibu beli sendiri tali rambutnya. Iya. Patut dari rambut beliin ya bungkus ya. Nih, afwan dia aku nggak bisa beliin hadiah. Seneng dia tuh jamaah. Dia tidak melihat dari daripada nilainya, tapi yang dilihat perhatian suaminya. Perhatian inget sama aku nih suami aku di jalan sana. Sumpah apalagi keluar kota. Kalau keluar kota itu usahakan bawa hadiah. Karena ditunggu-tunggu. Jangan dikasih baju kotor doang pulang bawa itu tuh baju kotornya tuh Allah bungkus hadiah atau apa ya minta maaf dek cuma ini yang aku bisa berikan kepadamu Kadang-kala kita lupa sama kemudian ma'asyiral muslimin ucapkan terima kasih kepada istri ini masalah besar saya kita ini kalau di warung di warung nih ada yang nyuguhkan teh apa yang kita katakan mas makasih kita di kantor kita ada yang nyuguhkan kepada kita kue atau apa? Mas syukron, jazakallah khair. Ketika istri kita giliran ngasih makan kita, kata dia, nih kok pada kurang semuanya nih. Subhanallah, Gak ngomong jazakillah khairan, makasih ingat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Istri kita berbuat baik kepada kita. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak-anak kita. Kita nggak pernah bilang terima kasih sama dia. Duduk sama dia, ngelihat anak-anak. Ya Allah, dek, makasih banyak deh, ya, Masya Allah. Tuh anak-anak bisa ngaji karena engkau, subhanallah. Kadang-kadang bapak ini sok bapak-bapak. Ketika anak kita juara satu, yang naik ke panggung siapa? Bapaknya, oh nih anakku. Eh, nggak pernah dia ngurusin anakku. Yang ngurusin siapa? Ibunya. Seharusnya dia selalu ingat tuh kebaikan-kebaikan istrinya. Menyuguhkan mungkin dia ambilin baju buat kita. Katakan, Zakillah khair, makasih banyak dia. Masya Allah kau baik banget ya. Kadang kala kita ditunggu malam-malam subhanallah zaman. Anda merasakan sendiri, kadang kala kita pulang malam belum makan, istri kita udah kecapean. Abang belum makan, belum kata dia. Dia sibuk dengan mata yang sudah kemerahan ya, dia angetin masakan ya, dia bawakan abang mau minum apa dikasih. Kita nggak ngomong terima kasih sama dia, malah mungkin marah-marah sama dia. Maka ucapkan jazakallah khair. Setiap hari katakan jazakallah. Sampai ada seorang Ustaz, kita apa harus mengatakan jazakallah khair kepada istri kita? Para ulama menjelaskan ini ayat perintah untuk berterima berbuat baik kepada manusia, kemudian hadis-hadis Nabi yang mengatakan man ata ma'rufan fakafi'u barang siapa yang berbuat baik kepada kalian hendaklah kalian membalasnya kalau nggak bisa membalasnya apa yang dilakukan doakan dia katakan jazakallah khairan kemudian ingat minta maaf sama istri kita kadangkala kita ini ya punya salah sama istri kita kita nggak mau minta maaf Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Alaihissalatu wasallam Sofia cerita Sofia ketika menikah sama Nabi benci sama Nabi Sallallahu benci gimana dia akan benci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang menyebabkan kematian bapak kematian suami, kematian kaumnya kemudian dia jadi istri, Abahkan Allah Nabi itu Disuruh minta memaafkan pembantu 70 kali itu pembantu. Apalagi istri kita. Itu kadang kala kita lupa. Kemudian bermain tarik ulur itu satu hal yang lazim. Kalau suami marah, istri jangan marah. Ibu-ibu jangan marah. Kalau istri marah, kita jangan marah. Dan dengan seperti ini baru rumah tangga itu akan jalan. Kalau gitu nggak bakal jalan. Kemudian yang terakhir jemaah karena pertanyaan sudah pada datang. Belum yang terakhir. Jangan mencari-cari kesalahan istri. yang Istri kita banyak salahnya, tapi jangan dicari-cari kesalahan Selama dia tertutupin, ya udah kita berhusnudzon sama dia, jangan dicari-cari kesalahan. Kemudian Rasul sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke masjid kadang kala beliau mencium istrinya terus ke masjid. Beliau alaihissalatu wasallam Kemudian ini mungkin yang terakhir Masih banyak sebenarnya yang harus kita kaji tentang berkaitan dengan hal ini Yang terakhir Jadilah manusia terbaik di muka bumi. Jadilah manusia yang terbagus yang ada di kota ini. Orang yang paling baik bukan yang paling baik terhadap anak buahnya. Orang yang paling baik bukan yang paling baik kepada teman Bukan yang paling baik kepada atasan Bukan yang paling baik kepada tetangganya bukan tuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Beliau mengatakan khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri. Kenapa kok dikatakan kepada istrinya? Kita ini kalau sama sohib, sama temen, mungkin kita bisa jaga diri sama dia. Selama sehari, dua hari, tiga hari. Tapi bagaimana? 24 jam kali 20 tahun. Kita bersama istri kita. Dia tuh tahu siapa kita. Banyak orang yang pakai topeng. Di luar dia tersenyum, masya Allah baik. Sampai rumahnya ketemu istrinya, nggak ada senyum. Pura-pura jadi bos, subhanallah. Bukan itu bukan orang yang paling baik. Maka saya senantiasa mengingatkan seharusnya yang mengeluarkan surat keterangan kelakuan baik siapa? Istri. Jadi mungkin nanti kita usulkanlah kepada Bapak Jokowi, insya Allah. Iya pemerintahan kita sekarang Nanti kalau polisi mau mengeluarkan SKKP harus minta tanda tangan istri. Jadi ngomong ah nih, minta tanda tangan istri. Kau baik apa enggak? Yang tahu sama kau baik apa enggak itu masa polisi. Polisi nggak tahu apa-apa. Mungkin baru ngelihat wajahmu sekarang. Iya dilihat. Tapi dikasih surat keterangan baik. Ya mungkin memang standarnya kepolisian kan tidak ada catatan kriminal. Dikasih SKKP. Padahal kriminal di rumah itu siapa yang tahu? Istri. Akan nanti mungkin diusulkan ke depan SKKB harus ada tanda tangan istri. Gimana tuh? nanti datang ke istri? Tolonglah tanda tangan. Enggak, aku nggak mau tanda tangan. Sampai kau berbuat baik sama aku. Iya, yang tahu tuh dia, yang tahu dia. Orang kalau kita mau kenal sama siapa aja, mau kenal sama ustaz. Kalau di depan mimbar nih, ustaznya baik nggak? Baik, ketemu orang salaman, ketawa-ketawa. Tapi kalau mau tahu ustaz itu baik atau tidak, tanya sama istrinya. Eh, minta maaf, Ustaz tuh baik beneran enggak? Enggak ngomong doang. Yang tahu betul, yang tahu amanah tuh istri. Pembantu itu tahu juga semua. Pembantu, apa di supir kita tuh lebih tahu dengan karena kalau umpamanya pembantu dia tiap hari di rumah, dia tahu ngomongnya kita itu kasar, ngomongnya kita bagaimana. Tanya sama pembantu, Mbak, majikannya sampean gimana? Uh, majikan saya kalau di luar baik sekali. Kalau di rumah bajingan. Gimana tuh? Dia yang tahu tuh, dia tahu. Kalau di luar memang orang tahunya, masya Allah senyum sama orang, masya Allah. Dokter sama pasiennya baik banget, ya. sama rekan-rekannya baik banget. Tanya tuh di rumahnya, masya Gimana tuh dokter? Ah, naudzubillah, naudzubillah. Subhanallah berjamaah ingat kata Rasul SAW khairukum khairukum di ahli wa ana khairukum di ahli yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, kita kalau mau bongkar rumah Nabi Muhammad SAW, kita mau bongkar dari pintunya, sampai kamarnya, sampai tempat makannya, sampai kamar mandinya, semuanya indah. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada keburukan. Di kamar mandi Beliau mandi bareng sama istrinya. Rebutan gayung itu sama istrinya SAW. Gak ada kekurangan di Rasulullah SAW. Tapi orang lain kita hanya tahu dari luar. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengar. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin di sini ada pertanyaan. Ana kalau bisa minta tolong dibacain pertanyaannya ini. Mana? Panitia. Bisa bantuin anak bacain pertanyaan? Antum ambil kursi lah. <laughs> Janganlah kalau jauh-jauh nggak enak lah. Nggak ada kursi. Masa masjid segede ini nggak ada kursi? Gimana? تعال تعال Yang ini dulu kayaknya, ini datang dulu. Eh, pertanyaan pertama, ini insya Allah kebenaran dari rumah. Kebanyakan dari umahat nih kajian nah. buat bapak-bapak. Nah, kajian tadi bapak-bapak insya Allah cuma empat atau lima Oh, bapak-bapak udah nggak bisa ngomong lagi dia. Ya, Ya, udah nggak apa-apa lah. Sudah cukup, Oh, udah cukup, Bapak. yang bapak-bapak Yang ibu-ibu dulu lah. Iya. Eh, bagaimana dengan suami yang melalaikan tanggung jawab menafkahi anak-anaknya karena menikah lagi? Masya Allah. Para jamaah, ingat jangan cuma mau bersenang-senang di dunia. Kadangkala -kadang, masya Allah ya, kita lihat iklan untuk kawin lagi ini masya Allah dahsyat banget dia malah enak tiap malam pindah rumah tentu dia. Semalam di sini, malam kedua di sana, malam ketiga di sana. Yang dipikirin enaknya doang. Lupa dengan tanggung jawabnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lahu zaujan, Barang siapa yang punya dua istri, kemudian dia nggak berbuat adil tuh, ti yaumil qiyamah syiqquhu ma'il. Akan datang pada hari kiamat, tulang rusuknya itu akan jatuh turun tuh Kayak orang kena stroke mungkin ya. pada hari kiamat. Semua orang akan melihat. Mungkin ketika di sini kita tahu oh, fulan adil, fulan bagus ya, tapi yang akan menunjukkan kebenaran dia nanti di padang mahsyar. Yaumatu tu'radun la tahfa minkum khafiyah. Ketika hari itu kalian ditampakkan semua, nggak ada sedikit pun yang tersembunyi. Kalau tadi dia kawin lagi, fadl kalau dia bisa. Syaratnya satu, adil. Allah Jalla Jalla mengatakan tankihu ma qabalakum minan nisa mazna wa thulatha wa ruba yang insyaallah semuanya hafal tuh ayat. Tapi yang sesudahnya lupa. Apa sesudahnya? Apa jemaah yang sesudahnya? Kalau tankihu ma qabalakum minan nisa mazna wa thulatha ruba itu hafal semua. Sesudahnya itu apa? Ada apa saja? Ya? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil berapa? Cukup satu. Satu. Maka kalau tadi suaminya yang na'udzubillah berhati hati ya. Kadang kala suami-suami kayak gini tuh kelihatannya baik. Kumpul sama kita baik. Tapi ingat yang tahu dengan dia tuh istri. Kalau dia berbuat boleh, maka kepada para ibu yang mempunyai suaminya poligami, jangan serta-merta minta cerai, jangan. Lihat masa depan dia dan anak-anaknya. Mintalah hak ibu kepada Allah SWT. Serahkan suami kepada sang pencipta, dia yang akan memberikan saksi nantinya. Karena jangan sampai karena perceraian kadangkala tidak menjadi solusi yang baik buat ibu dan buat anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya apabila suaminya punya hutang tanpa sepengetahuan istri? Apakah istri ikut menanggungnya? Kemudian Bagaimana bila mendoakan orang selain non muslim dan serta menzakatinya? Bagaimana mendoakan? Bagaimana apabila mendoakan orang selain non muslim? Mendoakan, ya. nah, ya. Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan suami yang punya utang, apakah istri wajib menanggungnya? Tidak. Istri tidak wajib menanggung doa, menanggung utang suaminya. Tapi kalau memang suaminya meninggal, meninggalkan hutang itu bukan kewajiban istri. Dia tidak punya kewajiban, tapi sebagai bentuk ya kebaikan dia kepada suaminya untuk membayarkan hutang dan akan terhitung sedekah, akan terhitung sedekah karena istri tidak wajib menanggung suami, tapi yang wajib menanggung istri siapa? Suami. Begitu pula apabila istri berhutang. Sebagian orang mengatakan suami tidak wajib membayarnya. Kecuali hutang itu atas izin suaminya. Tapi ini utang-utang sendiri, istrinya di sana utang, di sini utang. Suami tidak wajib menanggungnya. Tapi itu akan menjadi satu kebaikan dan kebajikan dia kepada istrinya. Ketika dia membantu istrinya. Karena itu tidak menjadi nafkah yang wajib buat dia. Itu termasuk hal yang tidak wajib sebenarnya. Lalu bagaimana mendoakan non muslim? Boleh kita mendoakan non muslim, tapi mendoakan hidayah bagi dia. Semoga Allah membukakan pintu pintu hatinya ya. Itu yang lebih penting daripada doa rizki umpamanya, tapi doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Menzakatinya atau bayar zakat kepada orang kafir maksudnya memberikan zakat kepada orang kafir itu muallaf. orang muallaf itu bisa berarti orang kafir yang diharapkan masuk Islam atau orang yang sudah masuk Islam baru masuknya diharapkan dia itu semakin kuat Islam. Jadi kalau kita menzakat memberikan zakat kepada orang kafir dengan harapan dia masuk Islam nggak masalah Insya Allah. Hada wallahu a'lam Selanjutnya Bagaimana cara mengatasi istri yang cemburu berhubungan? mengungkit mungkin masalah yang telah lalu dan menyebarkan aib yang telah diperbuat sang suami apa alasan dari istri yang berbuat seperti itu? Saudara Ini pertanyaan dari suami kayaknya. Dari istri. Istri yang cemburu. Nah, baik. Ingat cemburu itu satu hal yang wajar, tapi kalau berlebihan akan menjadi tuduhan. Menjadi tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti. Maka kalau tadi suami istri menikah, tolong para suami ini menutup masa lalu dia. Kecuali dalam satu kondisi. Takut istrinya dengar dari orang lain. Mungkin kita punya masa lalu yang gelap. Kemudian kita bersobat Kita datang ke istri kita. Syuh, aku ini bukan orang baik. 30 tahun, mungkin lembaranku semua hitam. Aku sudah tutup semuanya. Kalau kau mendengarkan yang gak enak dari orang-orang, insya Allah yang disampaikan orang itu benar. Tapi dulu, aku gak akan sebutkan satu persatu yang jadi akan membuka air nantinya. Tutup hal itu. Pernah hubungan sama perempuan ini, tutup semuanya. Mungkin kesalahan kita, yuk kita buka-bukaan. Ayo sama istri, kau dulu gimana? Oh, aku dulu seperti ini, seperti ini. Kau dulu, oh seperti ini. Akhirnya dua tahun cerai. Karena yang ada bayangan, oh ini fulan masih seneng sama fulan. Ini fulana masih seneng sama fulan. Jangan, tutupi yang seperti itu. Dan tidak boleh seorang istri membongkar aib suaminya di depan orang lain. Kita ni ribain orang lain, nggak boleh. Apalagi ribain istri kita. Kita sebarkan aibnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, itu wanita-wanita pakaian buat kalian. Wa antum libasun dan kalian pakaian buat wanita-wanita itu. Salah satu guna pakaian itu adalah menutup aib dan kekurangan. Mungkin di punggung kita ini ada ada sesuatu yang tidak baik. Mungkin ada cacat di punggung kita. Tapi dengan adanya pakaian, tidak tampak. Dan itulah tugas suami dan istri saling menutupi aib dan kekurangan masing-masing. Hadza wallahu Dan istri yang seperti itu hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu taala sebelum Allah membuka aib dia kelaknya di muka bumi atau di akhirat nanti. Wallahu a'lam nah. Dan selanjutnya apa nasihat bagi para istri yang suka melawan suami dan berkata kasar atau kotor kepada suami? Kemarin udah selesai tuh kajian buat ibu-ibu. Ingat ya ibu-ibu, ibu-ibu kebanyakan wanita itu masuk neraka gara-gara ini. Gara-gara tidak berterima kasih kepada suaminya, tidak bersyukur kepada suaminya, ngangkat suara kepada suami, nggak minta maaf sama suami, sok kepada suami. Subhanallah, seakan-akan suaminya itu nggak punya kebaikan sama dia. Itu penyebab wanita tidak banyak yang tidak masuk surga. Maka terserah ibu ya Hidup di dunia ini gak lama, cuma 70-80 tahun. Apa mau nantinya masuk neraka gara-gara kita, jaga mulut kita ya. Sebagaimana suami harus menjaga mulutnya, para istri juga harus menjaga mulutnya, berusaha untuk lebih baik. Kemudian bapak-bapak, kadang-kala ada bapak-bapak yang diatur istrinya. Hati-hati bawa bapak. ATM dipegangkan istrinya. Mau minta duit, mau beli bensin, nah, 20 ribu. Nah, beli. Akhirnya si bapak-bapak ini tidak bisa berbuat baik sama orang tuanya, nggak bisa bersedekah karena semua diatur oleh istrinya. Boleh kita minta tolong istri untuk mengatur urusan rumah tangga, tapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya. Istri-istri yang mengangkat suaranya hati-hati, hati-hati. Karena ada kehidupan setelah ini yang di situ akan menentukan kebahagiaan seseorang sebenarnya. Allahu wallahu a'lam nah. Selanjutnya Ustaz dalam berusaha mendapatkan keturunan Apakah sang berdoa memohon kepada Allah Bolehkah pergi ke dokter untuk melakukan program kehamilan dari dokter Nah, berkaitan dengan orang-orang yang mungkin belum punya anak dia selain berdoa apa boleh dia berangkat ke dokter ada mungkin tes-tes kehamilan di sana atau apalah urusan dokter selama yang dilakukan dokter itu syar'i nggak ada masalah tapi doa ini kadangkala orang itu putus asa berdoa seperti seorang wanita ketika dia umur 40 tahun itu mulai doanya sudah berkurang untuk kayaknya nggak punya anak apalagi umur 50 tahun udah doa kayaknya nggak mungkin punya anak kok bilang nggak mungkin sama Allah Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam punya anak itu sudah tua semua. Rambutnya sudah putih, sama istrinya seperti itu. Bahkan 70 tahun ke atas umur istrinya dikatakan ketika itu. Tapi Nabi Zakaria tetap berdoa, "Walam akun ika rabbi syaqiya." Aku enggak pernah sengsara dengan memohon kepadamu ya Allah. Terus aku akan minta kepadamu. Kadang-kadang kita berhenti berdoa. Karena merasa kayaknya nggak mungkin sudah. Nggak ini nggak mungkin buat Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam jadi. Maka doanya jangan setengah-setengah. Terus berdoa. Ada perempuan yang umur 60 tahun punya anak. Ada nggak? Ada kadang-kala kita malah takut wah anak kalau berdoa nanti dapat anak umur 60 ah gimana kata dia berarti kita nggak mau nggak serius kita minta kepada Allah swt maka sebenarnya nggak apa-apa dengan usaha-usaha selama usaha itu tidak ada mukhalafah syariah tidak ada pelanggaran pelanggaran syariat ya insya Allah nggak masalah Allahu a'lam Bagaimana dengan sikap saya atau apa yang harus saya lakukan bila suami kita sudah tidak sayang pada istrinya, selalu menaruh curiga terhadap istrinya, haruskah perceraian dengan keluarga? Subhanallah. Nah, para jamaah ada suami-suami yang senantiasa curiga kepada istrinya gara-gara dia. Gara-gara suami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihfadillah yahfadka ihfad Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud ya yahfadka Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kita ni kalau jagain Allah, kita jaga mata kita, kita jaga tangan kita, kita nggak godain perempuan di luar, Allah akan jagain istri kita. Biasanya orang-orang yang ragu, yang mencurigai istrinya itu, dia yang melakukan kemaksiatan di luar. Dan para masyarakat menceritakan bagaimana orang yang berzina di luar, ketika dia masuk ke rumahnya, tumbuh itu kecurigaan kepada jangan-jangan istriku nanti berzina, jangan-jangan istriku seperti ini, jangan-jangan istriku membuat kerumunan seperti ini. Jadi kepada para suami yang seperti itu jagalah Allah, Allah akan menjagamu, akan dijaga keluarganya, akan dijaga anak keturunannya. Kemudian bagi istri bagaimana menghadapi suami yang seperti itu, berusaha untuk jadi lebih baik. Perceraian bukan solusi. Kalau masalahnya mungkin dia curiga, Mami dia curiga sama HP kita. Dan show abang mau lihat HP anak fabel. Nggak ada yang anak rahasiakan. Karena kalau mungkin suami curiga ya. Sampai ada suami-suami yang me menyajap. Menyajap kayak KPK aja. Gitu. Disadap gitu. telepon di rumahnya. Karena kecurigaan-kecurigaan dia. Maka jangan terburu-buru untuk meminta cerai. Bismillah, insya Allah cinta dan kasih sayang bisa dibangun kembali dengan saling memperbaiki diri. Hada wallahu a'lam Pertanyaannya memang seputar dengan eh, curhat ya saya. Tapi ya. insya Allah beda saya. Ya. Uh, Ustaz, bagaimana sikap istri bila suami merupakan anak lahir uh, harta dan lainnya, ya. tetapi tidak pernah sholat, bahkan mengoleksi benda-benda medis, najis? walaupun sudah sering dinasihati. Saya pernah dengar di suatu kajian bahwa akad nikahnya itu batal. Wajib cerai. Benar itu. Jazakumullah khairan. Barakallahu fi. Naam. Ya. Berkaitan dengan suami yang tidak sholat, suami tadi yang mungkin mengkoleksi benda-benda mistik mungkinnya, yang ada ada keris, kemudian ada akik akik mau nggak apa-apa punya akik kemana kok hilang tapi iya atau batu akik tapi batu akik yang dikatakan bisa ini bisa macam-macam lah sholat yang dikatakan bagaimana posisi istri berkaitan dengan tidak sholat memang ada khilaf di antara para ulama apakah orang yang tidak sholat itu kafir kalau pendapat Imam Ahmad riwayat dari Imam Ahmad kafir maka bisa jadi nikahnya batal akad ah, nikahnya batal ketika suaminya tidak sholat. Apalagi plus tadi ya ada indikasi magic-magic bisa lagi kesirikannya. dikasih nasihat suami. Kalau memang tidak bisa akhirnya minta sama Allah SWT ya Allah kalau baik aku mau cerai nggak masalah jangan takut kadang kala ada istri yang takut kalau bercerai nggak bisa makan Allahu Akbar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Iyan wa iya tafarraqa yuhnillah kullan min sa'ati. Kalau mereka harus berpisah, Allah Subhanahu wa taala akan cukupi semua dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Luas, Allah akan kasih. Perceraian itu bukan akhir dari kehidupan. Tapi kadangkala itu adalah permulaan kehidupan yang lebih diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Eh, bagaimana menyikapi suami yang memberi nafkah namun selalu kurang untuk kebutuhan dapur. Namun, suami selalu loyal untuk kegiatannya di luar rumah, seperti untuk dana pengajian atau berkumpul dengan teman-temannya. Nah, ada suami-suami kayak gitu itu ada. Perlu diingat, kalau kita berbuat di luar ada yang muji kita. Banyak orang yang tahu, oh bulan Masya Allah, untuk pengajian Masya Allah. Kita menganggap dia baik. Dan mungkin kita akan merasa, oh kayaknya anak orang baik. Nah, orang baik itu tanya sama istri. Maka suami yang seperti ini, boleh. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang sedekah, siapa yang paling wajib mendapatkan sedekah kita, siapa? tidak biman tahun yang menjadi kewajibanmu, yang menjadi tanggung jawabmu. Ini pengajian tanggung jawab bersama. Ini bikin kajian-kajian itu tanggung jawab bersama. Tapi istri kita masa minta sama tetangga. Itu tanggung jawab kita. Maka kalau ingin jadi orang baik istri. Ada orang yang pelit sama istri. Nggak cukup tuh istrinya dikasih. Sampai ada seorang juga yang ya, banyak curhatan datang. Dia ngomong, Ustaz, suami anak tuh gajinya 25 juta. Dia ngasih anak 7 juta nggak cukup Ustaz. Ya biasa orang kaya kan pengeluarannya banyak, nggak cukup Ustaz. Anak ini punya usaha, apalagi dia punya butik. Akhirnya anak ya nambahin dari situ. Nggak wajib istri itu nambahin, itu kewajiban suami. Maka tolong kadang-kadang istrinya minta duit 200 ribu, 300 ribu sama saya. Ah, enggak. Ketika pengajian dia sedekah, oh satu juta. Subhanallah. Itu istrimu yang lebih berhak mendapatkan. Anak-anakmu yang lebih berhak mendapatkan. Terus di mana posisi istri? Ketika dia tidak mendapat uang yang cukup. Seperti kejadian istrinya Abu Sufyan. Suaminya itu pelit. Boleh tuh kita curhat. Ustaz, saya punya suami ini pelit Ustaz. Gimana caranya? Itu Hing binti Utbah curhat kepada Rasulullah SAW tentang suaminya yang pelit. Dikasih tapi nggak cukup. Apa kata Rasulullah SAW? Khudi ma yakfi kibil ma'ruf. Ambil yang cukup buat engkau dengan cara yang baik. Suruh ambil. Boleh jadi ngambil uangnya suami, boleh kalau suaminya pelit. Jangan eh, engkau itu mencuri, bukan kau mencuri. Kau yang tidak ngasih cukup. Permasalahannya kalau suaminya nggak punya, istri harus nerimo. Nah, Minta maaf wahai istriku Aku nggak punya memang ini yang aku dapat Maka harus nerima istri Tapi nerima ini suaminya punya Dan dia orangnya kerim baik sama orang lain tapi sama istrinya kadang kadang boleh yang seperti itu tuh. Allah a'lam bishawab. Nah. ini pertanyaan dari biasanya dari yang belum menikah misalnya. Bagaimana cara membedakan cinta karena Allah dan cinta karena Tuhan? Ta'aruf itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Cinta karena Allah itu tidak harus lain jenis. Nah, kita cinta kepada fulan, teman kita, ya Allah, ana uhibbuka fillah. Aku cinta kepada karena Allah Subhanahu taala. Tapi kalau sudah cinta sama lawan jenis nih, biasanya ada ada yang lain. Ana uhibbu villa, Insyaallah. Ana ingin nikah. Ah, kalau udah ingin nikah nih lain lagi nih nikah anu nih. Bukan sudah karena Allah aja, karena dirinya seneng aja dia sama dia. Maka perlu dilihat. Kalau memang dia cinta karena Allah, tuh perempuan mau nikah sama siapapun nggak ada masalah. Karena dia nikah sama perempuan itu karena Allah. Tuh perempuan baik dapat aku doakan kau semoga dapat suami yang baik. Karena dia tahu ini fulana Masya Allah Ustaz. Anak senang sama fulana ini. Selalu dia datang kajian. Dia menghormati orang tuanya. Dia sayang kepada dia ya, kepada adik-adiknya. Anak senang sama perempuan ini. Dalam kondisi seperti ini, tuh perempuan mau nikah sama siapapun nggak ada urusan sama kita. Tapi biasanya kalau sudah nikah sama orang lain, aduh kapan dia kok meninggalkan saya dia. Nah, ini cintanya bukan sudah karena Allah SWT. Wallahu a'lam ke pertanyaan perihal sifat wanita yang bersuami saja. Apabila seorang istri keluar rumah dengan memakai pakaian syar'i, tetapi lebih bagus atau rapi dibanding dengan pakaian rumah dan dipolos dengan bedak yang tipis, apakah itu termasuk berdandan orang lain dan berdosa? Subhanallah. Ya, subhanallah. Jadi kalau berkaitan dengan jilbab yang syar'i yang lebih rapi, kalau di rumah kan boleh memang nggak pakai baju syar'i di rumah itu. Di rumah memang pakai baju rumah. Tapi kalau keluar rumah memang pakai baju syari yang bersih, yang rapi, nggak masalah selama baju itu syari. Kalau masih dipoles sama bedak ya itu bermasalah. Karena sudah di rumah nggak dipoles sama bedak, di luar pada dipoles sama bedak supaya dilihat orang nih, janganlah. Sudahlah yang natural aja ketika keluar rumah, Jangan sampai termasuk tabarruj yang tabarruj jahiliyah. Karena tujuan wanita keluar rumah bukan untuk dilihat orang. Tapi di rumah itulah dia bagaimana dilihat oleh suaminya. Halo wallahu a'lam eh, kalau seorang janda dipinang oleh lelaki yang sudah beristri dan ingin menikahinya, bagaimana sebaiknya? Apakah diterima atau ditolak? Karena niatan lelaki tersebut ingin mengangkat derajat dan mengharap rahmat Allah dan bagaimana dengan istrinya kalau tidak itu sedangkan tidak ada niat untuk menyakiti istri Masya Allah Masya Allah pinter nih suaminya Masya Allah nah Ana dapat kiriman, dapat kiriman di grupnya Ustadz Ustadz karena belum cek itu benar enggak. Syekh Utsaimin ditanya oleh seorang pemuda, dia punya nikah. Kata dia pemuda itu, "Syekh ini punya pulus." Anak punya pulus, anak mau nikah." lagi kata dia supaya anak bisa ya membantu dia memberikan nafkah kepada kepada perempuan itu kata gimana menurut Syekh apa kata Syekh kalau cerita itu benar ya anak katakan saya mengatakan kau cari pemuda yang belum kawin kau biayain dia kawin kau dapat dua pahala pahala menikahkan pemuda yang belum kawin dan memberikan pendamping kepada itu perempuan yang kau ingin selamatkan dia masya Allah tapi kalau dia mau gitu ya dia mau menikah lagi dengan syarat tadi adil cuma bisa berbuat adil perkara istri yang pertama marah wajar itu wajar makanya orang yang punya istri lebih dari satu itu harus memiliki genset kesabaran 10 gitu karena biasanya ribut itu pada awal-awal. Tahun pertama itu ribut terus, harus sabar. Kalau nggak sabar, akhirnya nggak punya istri. Iya ada seorang ustaz yang istrinya dua, akhirnya nggak punya istri. Semuanya pada kabur semua. Pada semuanya cerai. Maka permasalahannya, bisakah dia berbuat adil? Dan bisakah dia bersabar menghadapi kedua istrinya? Jangan dipikir enaknya saja tapi dipikir kemampuan kita karena menikah itu untuk kebahagiaan jemaah, untuk berbahagia. Jangan-jangan punya istri dua malah sengsara hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustaz, suami saya itu pecinta musik. Kegiatan apapun selalu ditemani dengan musik dan menggunakan dengan menggunakan HP. Setiap diingatkan selalu berujung keributan. Saya sering menangis saat sholat mengadu kepada Rob, upaya apa lagi yang harus saya lakukan untuk menyebutkan suami? Saya khawatir kegemarannya tersebut akan mengurangi amal ibadahnya. Subhanallah ya. Kalau kita lihat orang-orang yang pecandu musik, memang dia jauh dari Al-Quranul Karim. Ya. Mereka hidupnya itulah yang menjadi zikir dia. Bukan zikrullah, zikir itu yang di mobil dia pasang, yang di rumah dia pasang. Udah, nggak ada zikrullah lagi mereka. Maka kondisi seperti ini memang ditakutkan tadi. Akan mengurangi ibadahnya jelas. Kalau mengurangi umurnya untuk beribadah jelas sekali. Karena waktunya akan dihabiskan dengan mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang bahkan menjadi ya menjadi azab buat dia kelaknya pada hari kiamat nanti. orang semua akan menyesali setiap detik yang hilang dari umurnya tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang waktu ini dihabiskan untuk mendengarkan musik-musik seperti itu akhirnya jauh dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kondisi istri bagaimana? Doa terus berdoa. Sambil pelan-pelan ya, iman suami ini ditumbuhkan, dikasih buku-buku tentang kiamat, buku-buku tentang akhirat, tentang surga neraka, ditumbuhkan keimanan kepada Allah. Karena orang yang senang dengan musik seperti itu, dia masih ya masih senang masih jauh kadang-kala dengan urusan-urusan ibadah dia. Maka mungkin dengan keimanan yang ditubuhkan, insya Allah kalau dia bisa meninggalkan musik itu. Karena memang tidak ada gunanya selain kita tahu bahasanya terdapat jumhur ulama musik-musik seperti itu dilarang dalam agama Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih banyak Ustaz. Kira-kira gimana sih? Anak nggak tahu ikut panitia. Masa dari jam 3, jam 3 gitu. apa pertanyaan dari Bapak Bapak, nah, silahkan. Uh, eh, bagaimana kiat menjadi generasi muda yang sabar? Nah, ini pertanyaan dari pemuda sabar. Ya, apa tersebut? Bismillah. Nah, anak-anak yang ingin sabar. Generasi muda bukan yang bersabar. Tapi generasi muda yang tangguh menghadapi fitnah-fitnah yang akan datang. Memang kalau bicara tentang sabar, sabar itu mencakup segalanya. Mencakup kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah, kesabaran dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kesabaran setelah musibah datang menimpa. Bagaimana menjadi pemuda yang tangguh? Satu, dia harus menuntut ilmu, harus belajar. Ketika kita bicara tentang ilmu, kita tidak bicara tentang ilmu umum. Ilmu umum itu fadl untuk ke, untuk dunia silahkan. Tapi untuk hati kita, kita butuh belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh belajar tentang ya la ilaha illallah. Kemudian baca tentang kesabaran-kesabaran para nabi. Kesabaran Nabi Nuh 950 tahun berdakwah dan yang ngikutin cuma sedikit terus beliau bersabar kesabaran Nabi Musa kesabaran Nabi Yusuf kesabaran Nabi Isa kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam pelajari tentang hal itu dan cari teman-teman yang baik insya Allah mudah-mudahan kelak bisa menjadi generasi yang tangguh generasi yang dapat menegakkan la ilaha illallah di muka bumi. Hada wallahu a'lam bissawab. Ini pertanyaan dari kalangan remaja juga Malaysia. Belakangan ini sering terjadi eh, pernikahan suami istri berbeda agama Pertanyaannya, pernikahan tersebut sah atau tidak? Kemudian sekiranya terjadi atau terwujud, bagaimana dengan anak keturunannya menjadi korban pernikahan tersebut Saudara Barakallahu Memang kalau kita melihat salah satu cara misionaris atau pemurtadan ya yaitu nikah beda agama kadangkala si perempuannya muslim si lakinya non muslim si non muslim ini masuk Islam tapi setelah setahun dua tahun punya anak si non muslim ini kembali dengan ritual-ritual dia dan dia mengatakan kepada sini kalau kau mau ikut aku ya silahkan kalau enggak ya sudah terserah engkau maka terkadang istri mengorbankan akidahnya demi anak-anak. Hati-hati yang seperti itu. Jadi kalau banyaknya pernikahan beda agama ini, kalau yang lelakinya muslim, kemudian yang perempuannya ahlul kitab, dari kalangan Nasoro dan dari kalangan Yahudi, nikahnya sah. Nikahnya sah apabila yang perempuan itu ahlul kitab. Allah mengatakan di surat Al-Maidah ayat 5 insyaallah والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن dan perempuan-perempuan yang mukminah halal, wanita-wanita ahli kitab yang menjaga kehormatan dirinya itu halal. Kita berbicara halal berarti nikahnya sah. Namun perlu diketahui, yang perlu dipikirkan lebih dalam lagi bagaimana anak-anak Kadang-kala wanita yang dinikahin sudah ahlul kitab, si bapaknya ini nggak pernah ngajarin anaknya. Akhirnya si anak tumbuh jadi ahlul kitab. Jadi orang-orang Nasor, jadi orang-orang Yahudi. Maka walaupun itu diperbolehkan, dibenci oleh para ulama sebagian ulama ya, karena ditakutkan muncul generasi-generasi yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau lelakinya yang non Muslim maka tidak sah pernikahannya. Ada seorang Nasrani, dia protes kepada salah satu orang Badui di Arab sana. Kata dia enak banget orang Islam. Dia boleh menikahin wanita kita, kita nggak boleh menikahin wanita mereka. Apa kata orang Badui ini? Kata dia, ini ceritanya. Kita ini orang Islam percaya sama Nabi Isa. Maka kita boleh menikah dengan umatnya Nabi Isa. Kalau kau percaya sama Nabi Muhammad, kau boleh menikah dengan umatnya Nabi Muhammad. Gimana? Mau percaya? Ya kalau dia percaya jadi jadi muslim dia. Jadi muslim, ya, kau kawin sama umat Nabi Muhammad. Memang gitu, kita kan percaya sama Nabi Isa alaihissalam, dia utusan Allah, maka kita boleh menikah dengan umatnya Nabi Isa. Hada wallahu a'lam bishawab. Apakah gaji suami atau penghasilan suami wajib diserahkan ke istri semuanya atau hanya sebatas untuk masak di rumah? Soalnya istri, soalnya istri anak semua gajinya diminta besar. Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan suami kan, Iya, begini ibu-ibu nih dengar. Kewajiban suami memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga dicukupi. Ya dari mulai mungkin istri butuh HP, istri butuh pulsa, apalah dia cukupin hal itu. Itu kewajiban seorang suami. Dan bapak-bapak ketika suami istrinya minta semua gajinya, ya nggak harus dia kasihkan. Dia katakan apa kebutuhanmu apakah akan cukupi semua. Cukupi semua, jangan sampai kekurangan istri. Soalnya memang kewajiban ingat ibu, kewajiban anak lelaki ini masih banyak. Dia wajib menanggung adik-adiknya dia wajib menanggung orang tuanya. Ketika gajinya diambil semua sama ibu-ibu, gimana dia akan berbakti? Gimana dia akan bersedekah? Itu kadang-kadang ada yang ATM-nya dipegang istrinya, diminta sama istrinya, subhanallah. Itu satu hal yang memang harus diluruskan mungkin bagi ibu-ibu karena kewajiban. Jangan takut ya. Jangan takut suaminya mungkin ya nanti akan menghambur-hamburkan uangnya kecuali ada suami-suami yang memang tidak bisa ngatur duit. Kalau dia pegang duit, mesti akhir bulan habis. Mesti harus ngutang. Ah, ini nggak apa-apa. Sini bang, aku yang ngaturin lah duitnya bang. Kalau memang tujuannya tadi untuk mengatur. Namun juga ada suami-suami ketika gajinya kecil dikasihkan semua sama istrinya. Sudahlah kau yang ngatur gitu kan. Ketika gajinya banyak, udahlah kau butuh berapa gitu kan. Soalnya dia mau kawin lagi, soalnya dia tahu nih. <laughs> Makanya jadi hati-hati, tetap kalau kita hubungan suami istri harus saling memahami, saling menghargai, saling menghormati. Hilangkan kecurigaan itu, insya Allah rumah tangga akan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Uh, eh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa yang perlu dilakukan jika istri dinasehati sama suami Tapi istri nasihatin balik saat suami memberitahukan apa yang baik malah istri bilang suaminya suaminya aja yang baik duluan Masya Allah Masya Allah Nah ini ibu-ibu kalau dikasih nasihat oleh suaminya Dengerin dulu, dengerin sampai selesai Katakan insya Allah bang Kalau mau ngasih nasihat suaminya Jangan bareng satu majelis Cari majelis lain Jadi kalau satu majelis Si, ibu, si suami ngasih nasihat Si istri balik nasihat yang ada berantem. Tapi kalau sudah, ya bang, anak akan berusaha untuk jadi lebih baik bang. Berarti udah, dengerin. Nanti kalau dilihat dari suami ini ada sesuatu yang kurang, cari waktu lain ya. Waktu lain itu usahakan waktu momen yang memang yang yang mendukung. Jangan umumnya suami lagi habis makan, bang, habis makan ke kamar bang ya, karena ada perlu bang. Jangan kayak gitu. Jadi ketika lagi senang-senang, yang ngobrol, sampaikan kepada suami. Bang, aku ada yang ingin aku sampaikan. Kalau abang mau dengerin, ya. Eh, coba. Ketika hatinya lebih terbuka, insya Allah dia akan dengar. Kemudian terkala memberikan nasihat, istri mau ngasih nasihat suami, itu memohon. Ketika suami mau ngasih nasihat istri, tolong dengan cinta mengasih nasihat kepada istri. Ucapkan kepada istri kita, ya, dia anaknya udah 10 tahun hidup sama engkau, masya Allah ya. Begitu yang anak hidup di sini ya. Gak ada anak pernah pikiran untuk nikah lagi, macam-macam lagi kita puji dia. Aku boleh minta sesuatu sama kau. Baru kasih nasihat. Tuh istri insya Allah siap bang, apapun yang akan kau minta aku kasihkan, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang Bagaimana kalau orang tua istri meminta untuk tinggal bersama mereka Sedangkan kalau kita tinggal bersama mertua Maka suami tidak bisa sepenuhnya memimpin keluarga kita Suka Iya ini berkaitan dengan meminta. Memang namanya meminta, silahkan kondisi suami kalau dia memang mau ya, dia merasa mungkin akan lebih maslahat, tafadhol. Tapi dia sama juga sebenarnya ya. Istri kita itu dia punya hak untuk tidak dikumpulkan bersama ibu saya. Saya punya istri, punya hak untuk tidak dikumpulkan dengan ibu saya. Karena biasanya kalau kumpul, itu akan terjadi keributan. Paling tidak kalau memang harus kumpul, rumahnya berdekatan. Minta umumnya udahlah, kalau memang mau kumpul sama mertua atau kumpul sama orang tua, usahakan dapurnya dipisah. Kamar mandinya dipisah. Jadi satu rumah seperti dua dua rumah, tetap ada dua keluarga di sana. Itu untuk kebaikan. Kita lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istrinya. Semua istrinya dibikinin rumah kecil-kecil berdekatan. Anaknya dibikinin rumah kecil di berdekatan, tapi tidak kumpul sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kalau kumpul itu yang namanya orang kumpul ya akan terjadi gesekan biasanya. Jadi si suami kalau memang mungkin mertuanya sudah tua renta mertuanya sudah butuh mungkin perawatan khusus ya, silahkan itu termasuk kebaikan dia kepada mertuanya kalau mungkin bisa ngomong udahlah kita bertetanggaan aja ya ada rumah di sebelahnya disewa umpamanya itu mungkin ya dilihat dilihat maslahatnya intinya adalah maslahat mertua maslahat kita juga maslahat orang tua kita jangan satu yang dipikirkan kadang kadang kita mikirkan maslahat orang tua kita Lupa dengan masalah istri kita. Istri kita tersiksa di sana kadang kala. Maka kita harus memikir, ini anaknya orang yang kita bawa nih. Kita harus perhatikan. Jadi harus sama-sama dipikirkan semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin satu lagi pertanyaan saya. Siap. Sebelum nanti Ustaz bisa kembali menanyakan kepada eh, apa namanya hadirin. Ya. Masih banyak kertas juga eh, buku yang bisa dibagikan kepada kita. Ustaz, apa hukumnya di saat kita sedang sholat Di depan kita ada semut yang lewat Apakah sholat kita batal dikarenakan ada makhluk yang lewat di antara kita dan pembatas ada syukur Masya Allah Jadi semut lewat di gitu, sana Nggak izin dia sana Mungkin kan ada kisahnya Nabi yang memberhentikan pasukan karena semut lewat Nah Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yaqta'u salatar rajuli al-mar'atu wal himar wal kalbul aswad." Memotong solat seseorang itu wanita yang lewat di depannya, wanita balik yang lewat di depannya, atau anjing, atau himar. Itu memutuskan yang dikatakan ulama bisa batal kalau kelewatan yang seperti itu. Kalau yang lewat itu orang, memang kita orang lagi tetap kita harus halangin dia karena dia bisa mengurangi nantinya, tidak membatalkan tapi bisa mengurangi pahala kita. Kalau semut yang lewat, biarin lewat ya. Insya Allah nggak apa-apa. Kalau semut yang lewat, biarin dia lewat. Insya Allah apa-apa Pak Ini wallahu a'lam nanti tanyakanlah pada ustaz yang lain anak nggak tahu jawabannya. Ya, insyaallah di sini ada Ustaz Fauzi. Ada Ustaz Fauzi. Ada Ustaz Anwar Rafiq juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti antum tanya yang punya pertanyaan langsung datang ke sana. Iya. Barakallahu fikum. Kami mohon maaf dari yang dari pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan saat ini bisa di keep dan disampaikan kembali kepada Ustaz yang disampaikan uh, Ustaz Fauzi atau Ustaz Ayu Rofiq yang hadir. Dan satu lagi Ustaz pertanyaan Ustaz uh, Katanya terakhir tadi. Iya. Gimana sih? Tapi ini ya, oh, yang paling terakhir Ustaz. Oh eh, ya pasti terakhir. Ustaz, uh, kapan bisa datang lagi ke Bali? kan banyak permintaan dari umat Ustaz. Uh, kelihatannya Ustaz mulai banyak fans untuk apa? Oh, jadi aja yang nyuruh anak datang. Kalau bapak-bapaknya udah bosan saat kayaknya yang ini jangan disampaikan lagi Ini bapak-bapak sudah cukup uh, dengan hari ini Ustaz. pertanyaannya yang sisa ini dari Ustaz ke beliau Masya Allah. Pertanyaan dari muat banyak. sekarang soalnya untuk bapak-bapak terkait dengan kebiasaannya yang di rumah terhadap istri-istrinya atau terhadap anak-anaknya. Baik, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah di sini masih ada dua hadiah. Tapi Oh ada lebih hadiah, masya Allah. Saya akan kasih hadiah kepada kepada siapa jemaah ya? Anak jadi bingung misalnya. Oke, anak akan bertanya kepada bapak-bapak. Subhanallah. Baik, sebutkan sembilan istri Nabi Muhammad SAW. Sembilan, lengkap. Masya Allah. Antum udah dapat hadiah tadi? Oh jangan, yang lain. Yang lain. Yang lain. Sembilan. Nama istri Rasul SAW. Sekarangnya bisa sih? Oh kira nggak apa-apa lah lima nggak apa-apa. Iya. Soalnya banyak modelnya yang dikeluarkan. Baik, Apa? Kalau yang lima banyak ini ini ini ngangkat duluan nih. Oke. Okay. Atau belum? Oke okay, silahkan. Khadijah. Sofia. Sofia. Maria itu dia Nah, Maria bukan istri Rasul SAW. Dia budak ya. Kemudian Aisyah Zainab. Zainab. Satu lagi. Maimunah. Nah, barakallahu fikum. Fadhal, masyaallah. Ini gede-gede nih jemaah. Ya, masyaallah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Situ lagi. Hah? Waktunya. Nah, hmm. ya udah. Siapa nama istri Nabi yang